warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, senang sekali rasanya bertemu dengan saudara-saudara saya seiman seakidah di negeri ini, di negeri yang minoritas kaum musliminnya. Dan betapa senang kita melihat kedatangan seluruh peserta di sini dari berbagai macam tempat yang boleh jadi ada yang datang dari tempat yang jauh dua jam perjalanan, empat jam perjalanan, mungkin enam jam perjalanan. Paling jauh di sini dari dari mana ini dari jauh, yang paling jauh dari Osaka. Subhanallah dan semua ini kita berharap kepada Allah Jalla fi'ula dijadikan sebagai bagian daripada kebajikan kita kelak di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan hidayah dan taufik untuk senantiasa rajin istiqamah dalam menimba ilmu agama, mengamalkannya, kemudian mendakwakannya dan diberikan kesabaran dalam belajar menimba ilmu agama dan dalam mengamalkannya serta mendakwakannya mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala ini para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Salawat senantiasa kita haturkan keharibaan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Syafi'un Musyafa, dan kita berharap kelak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di padang mahsyar mereguk daripada haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk menjadi pengikut setia beliau sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah dalam dan mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan para hadirat yang Allah muliakan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini insyaallah pada hari ini kita akan membahas topik akidah. Peran akidah dalam kehidupan seorang muslim. Maka hari ini full kita akan berbicara tentang perkara-perkara akidah saja. Dalam agama kita ini, agama dibagi ulang menjadi dua bagian. Pertama namanya akidah, yang kedua namanya syariah. Jadi agama Islam itu dibagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama apa namanya? Akidah. Yang kedua syariah. Adapun kata-kata akidah, ya dari kata-kata akdun aqidatun yang semuanya bertumpu pada kata-kata mengikat. Akad nikah adalah yakni ikatan yang mengikat antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Ya. Akad jual beli adalah sesuatu yang mengikat antara pembeli dan penjual. Maka akad dalam bahasa Arab berarti apa? Ikatan. Jadi akidah secara bahasa maknanya adalah ikatan. yakni seorang mengikat hatinya untuk yakni meyakini Allah Subhanahu wa taala meyakini apa-apa yang wajib diyakini dalam perkara agama inilah makna akidah dan akidah itu bertumpu pada rukun iman akidah bertumpu pada rukun iman subhanallah ini namanya akidah dan akidah adalah pembahasan yang berkaitan dengan etikat keyakinan berkaitan dengan amalan hati. Karena itulah dalam pembahasan kita hari ini kita tidak akan membahas tentang kaifiat salat, bagaimana berwudu, bagaimana menunaikan haji, bagaimana orang bayar zakat. Ya, kita akan membahas dengan izin Allah Subhanahu taala hari ini tentang apapun yang berkaitan dengan perkara hati, akidah yang bertumbuh pada berapa tadi? Pada rukun rukun iman. Dan nanti insya Allah kita akan jelaskan secara sekilas tentang rukun iman. Yang kedua, bagian daripada agama disebut dengan nama apa tadi yang kedua? Syariat. Ya. Syariat adalah ya dari kata-kata syariah, artinya jalan. Secara bahasa syariat artinya adalah jalan. Adapun syariat yang dimaksudkan sini adalah jalan beragama ya yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syariat kita adalah syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syariat ini bertumpu pada rukun Islam yang lima. Syariat ini bertumpu pada rukun Islam yang lima, ya. Jadi beda antara syariat dan akidah bahwa syariat membahas tentang amal jawari, amalan anggota tubuh baik berupa perkataan ataupun berupa berupa perbuatan ya inilah dia pembahasan tentang syariat bagaimana anda salat apa bacaannya itu perkara akidah atau atau syariah syariat bagaimana anda berwudu ya apa yang kita katakan ketika kita ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh berapa yakni ketentuan seorang mengeluarkan zakatnya dan seterusnya ini semua masuk ke dalam cakupan apa cakupan syariat Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita mau simpulkan agama ini, sesungguhnya akidah dan syariat itu tersimpulkan dalam ikrar yang kita ikrarkan sebagai seorang muslim yang dia merupakan pintu masuk ke dalam Islam yaitu syahadat atain dua kalimat syahadat ketika antum mengatakan asyhadu an ilaha illallah itu kembali kepada perkara akidah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah kembali kepada perkara syariat. Dan manusia terdiri pada dua unsur kita. Ada unsur roh dan ada unsur jasmani. Ya. Maka tatkala kita membahas tentang perkara akidah, berarti yang kita bahas adalah ungkapan kita kalimat la ilaha illallah tatkala kita membahas tentang syariat bagaimana kaifiat haji, sholat, zakat, puasa, maka ini kembali kepada kalimat wasyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita ini simple sekali sebenarnya. Apa yang Allah inginkan dari seorang hamba? Hanya dua saja. Pertama, yang kita harus siapkan jawabannya, "Madza kuntum ta'budun?" Apa yang kalian sembah? Dan disinilah manusia berpecah belah, berbeda-beda. Yang jelasnya walaupun beragam agama manusia, tetapi dapat digolongkan kepada dua golongan saja, mukmin dan kafir. Ya ulama mengatakan al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu satu agama. Maksudnya walaupun beragam Tuhannya beragam, agamanya beragam namanya tapi semuanya mereka digabungkan dalam satu Kata mereka adalah orang-orang non-muslim. Mukmin, kafir. Jadi para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua yang akan kita persiapkan menjawabnya. Dan ini akan ditanyakan. Yang pertama, mada kuntum ta'budun?" Apa yang kalian sembah? Andai kata kita orang mukmin mengatakan kita menyembah siapa? Allahu Jalla fi'ula. Andai kata ditanyakan kepada orang kafir siapa yang kau sembah? Maka beragam. Ada menyembah salib, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah Isa bin Maryam, menyembah matahari, menyembah dewa, subhanallah. Ini untuk yang pertama. Jadi Islam itu jika disimpulkan hanya menjawab dua pertanyaan saja. Yang pertama, mada kuntum ta'budun?" Yang kedua, aja ajabtumul mursalin?" Apa tanggapan kalian terhadap dakwah para nabi? Jadi yang pertama, siapa yang kalian sembah? Yang kedua, apa yang kalian berikan tatkala kalian dihadapkan dengan para rasul-rasul Allah SWT. Apakah kalian mengikuti seruan para nabi dan rasul atau kalian menjadi penentang para nabi dan rasul? Maka agama ini sesungguhnya disimpulkan dalam dua saja. Dua pertanyaan harus jawab setiap orang, Mada kuntum ta'budun wa ajab tumul mursalin?" Bagaimana kalian menyikapi para nabi? Sebagian umat mendustakan nabinya. Sebagaimana umat Nabi Nuh yang mendustakan nabinya. Ya, umat Nabi Lot yang mendustakan nabinya. Umat Nabi Musa yang mendustakan nabinya. Ya, dan seterusnya. Ya, sebagaimana Korun dan Firaun dan lain-lainnya. Dan sebagian daripada umat tersebut mengikuti nabinya. Pertanyaannya siapa yang Allah selamatkan? Di antara umat yang diutus kepada mereka para rasul, siapa Allah selamatkan, siapa Allah binasakan? Jawabannya adalah ya Allah selamatkan siapa? Orang-orang beriman. Siapa yang Allah binasakan? Orang-orang yang kufar. Subhanallah. Dan kita melihat bagaimana Allah binasakan kaum Lut, Allah binasakan yakni Firaun dan seterusnya penentang dakwah. Dan pertanyaan mada kuntum ta'budun?" itulah yang kita katakan dalam ucapan kita asyhadu an la ilaha illallah. Wa madza ajabtumul mursalin? Inilah ungkapan kita wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi mudah sekali. Ya. Yang disebut dalam agama ini kita diperintahkan dalam bertauhid dalam bentuk dua tauhid. Ya. Pertama tauhidun fil ma'bud. Afwan jika saya banyak sekali istilah-istilah bahasa Arab ya. Afwan. Pertama namanya tauhidun fil ma'bud mengesahkan siapa yang kita ibadati. Siapa yang kita ibadati? Allah SWT semata. Yang kedua, tauhidun fil matbu'. Ya. Tauhidun fil matbu' meng, yakni menyatukan satu sosok manusia yang kita ikuti dalam segala hal. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi simpel sekali. Untuk mengikat amal hati kita ini supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya hendaklah segala macam perkara ibadah ini kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Niatnya untuk Allah. Antum datang kemari niatnya adalah mengharapkan ridha Allah, ganjar Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya tauhidun fil ma'bud. Adapun setelah antum dapat ilmu di sini, pemahaman begini salat yang benar, ya, begini dan bermuamalah yang benar kepada sesama kaum muslimin dalam segala hal syari Islam ini tauhidun fil matbu' hmm, yakni menyatukan satu sosok manusia sebagai figur kaum muslimin yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini melazimkan kita untuk memahami apa itu makna dua kalimat ini yang merupakan kunci gerbang menuju Islam. Karena ya tidak semua orang-orang yang mengucapkan dua kalimat ini paham dengan makna yang mereka ucapkan maka kita katakan bahwasanya ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bukanlah hanya sekedar ucapan. Bukanlah hanya sekedar ucapan. Artinya, bukan setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah selamat. Masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dianggap beriman. Karena kalimat ini memiliki konsekuensi, memiliki makna, memiliki tuntutan-tuntutan. Ya. Mari kita bersama untuk memulai pembahasan apa makna kalimat dua yakni dua kalimat syahadat. Apa itu makna asyhadu an la ilaha illallah atau apa itu kalimat la ilaha illallah? Kalimat la ilaha illallah dalam bahasa Arab ya apa artinya? Siapa yang bisa paham? Mungkin lebih hidup lagi antum bebas untuk berkomunikasi dengan saya. Apa makna kalimat la ilaha illallah yang anda ketahui terlebih dahulu? Silahkan. Tiada Tuhan selain Allah. Yang lain? Tayyib. Tiada, tiada sembahan yang berhak diibadati selain Allah SWT. Yang lain? Baik. Ashadu. mana ashadu saya bersaksi, berikrar. Ya, berikrar, bersaksi, mengangkat kesaksian. An la ilaha, tidak ada ilah. Ya, yang layak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kaum muslimin dalam memaknai kalimat la ilaha illallah terjadi kerancuan pemahaman. Sebagian kaum muslimin mengatakan makna kalimat la ilaha illallah maknanya adalah la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini sekarang adalah tafsiran yang keliru tentang makna la ilaha illallah. Di antara kekeliruan kaum muslimin menafsirkan makna la ilaha illallah mereka mengatakan makna la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah artinya tidak ada pencipta kecuali Allah makna ini adalah makna yang tidak sempurna makna ini makna yang kurang walaupun kita yakin sebenarnya bahwasanya memang hanya Allah yang mencipta ya kan tetapi kita katakan ungkapan la ilallah maknanya tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan penafsir yang kurang karena siapapun yang mengatakan ucapan ini belum tentu dia menjadi mukmin muwahid yang sejati. Artinya saya tanya kepada antum, iblis tahu nggak iblis itu Allah Subhanahu wa taala Tuhan Rabbul Alamin pencipta alam semesta? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu dia kan? Iblis tahu bahwasanya Allah SWT Tuhan pencipta alam semesta yang telah menciptakannya. Tahu nggak Iblis? Sehingga Iblis mengatakan, ya, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنْهُمْ أَجْمَعِينَ Demi kemuliaanmu, aku akan sesatkan mereka semua. Ketika Iblis ditanyakan, مَا مَنَاكَ أَنْ تَسْجُدْ إِذْ أَمَرْتُكْ Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang telah kuperintahkan kepadamu agar sujud kepadanya? Jawaban Iblis, خَلَقْتَنِي مِنَّارِ minar. Engkau telah menciptakan saya daripada unsur api. Wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan daripada unsur tanah. Berarti iblis tahu siapa yang menciptakannya. Ya enggak? Saya pertanyakan kepada antum, mukminkah iblis? Beriman enggak dia? Bertauhid enggak dia? Subhanallah. Berarti Kalaulah kita menafsirkan kata la ilaha illallah tidak ada pencipta kecuali Allah, eh, tidak ada pencipta kecuali Allah semata-semata, belum membuat kita menjadi seorang mukmin yang benar imannya, bertauhid sejati. Dalilnya apa? Iblis saja dihukumi Allah SWT kafir. Padahal dia mengetahui Allah sebagai pencipta alam semesta. Saya tanya lagi kepada antum. Kira-kira orang-orang Quraisy dan bangsa Arab Tahu nggak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan pencipta alam semesta? Tahu nggak? Tahu. Karena antum harus paham, bangsa Arab itu bukan bangsa ateis nggak punya agama. Mereka punya agama. Eh, agama mereka adalah agama Ibrahim yang telah mereka selewengkan. Subhanallah. Mereka tahu Allah mengatakan wala in sa'altahum. Andai katakan bertanya kepada mereka, "Man khalaqas samati wal ard?" Siapa yang menciptakan langit bumi? mereka akan mengatakan Allah. Berarti kalaulah kita meyakini hanya Allah sebagai pencipta alam semesta, belum cukup membuat seseorang benar-benar menjadi ahlu tauhid. Saya tanyakan kepada antum, <clears throat> realita kehidupan sebagian daripada kaum muslimin yang datang ke kuburan wali-wali yang dia keramatkan, yang dia harapkan, ya, dan seterusnya. Kadang mereka meminta kesembuhan, Kadang mereka minta jodoh di sana. Ada enggak? Ada enggak hal ini berlaku di negeri-negeri kaum muslimin? Ada yang terkadang mereka tawaf di kuburan, kadang mengusap-ngusap kuburan. Ada enggak? Ada enggak antum perhatikan? Ada. Pertanyaannya, apakah akidah mereka telah benar? Benar enggak akidah orang-orang yang mengharapkan daripada wali-wali yang telah meninggal ini dikeramatkan menetapkan manfaat menolak mudarat? Benar nggak akidah mereka? Salah. Saya tanyakan kepada antum. Jika antum bertanya kepada mereka, wahai kaum muslimin, yakinkah antum bahwasanya wali-wali yang antum datang datangi ini antum keramatkan yang menciptakan alam semesta? Jawabannya apa? Tidak. Jika antum tanya, siapa yang menciptakan alam semesta? Adakah yang berani mengatakan wali fulan? Enggak. Mereka akan mengatakan Allah. Berarti kalaulah tafsirkan makna la ilaha illallah hanyalah memahaminya dengan makna tidak ada pencipta kecuali Allah, maka tafsiran-tafsiran yang kurang. Tidak membuat seorang selamat akidahnya karena setiap bentuk kemusyrikan mereka meyakini Allah sebagai pencipta alam semesta. Sampai-sampai Firaun yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan kalian tertinggi. Ketika Allah turunkan kepada yani bangsa Firaun bencana ya topan kata Allah fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummal wal dhafadi kami kirim kepada mereka berbagai macam ragam bencana angin topan ya fa arsalna alaihim tufana wal jarada wabah berupa belalang di mana-mana kutu di mana-mana darah di mana-mana ketika itu datanglah Fir'aun mengadu kepada Musa, wahai Musa, minta kepada Tuhanmu agar menyingkap semua bencana ini. Andai kata kau berdoa kepadanya dan disingkap, minan nalak. Kami semua akan beriman kepadamu. Walau nursilanna nama akaban Israel. Kami akan bebaskan semua Bani Israel. Tuhan Allah Berarti Fir'aun, apa? Meyakini. Bahkan ketika akhir kehidupan Fir'aun, ketika tenggelam, ya, ketika itulah baru Fir'aun beriman, terlambat imannya. Ya, berkata Fir'aun, sekaranglah al-ana. Ya, saya beriman dengan Tuhan. Ya, Bani Israel. Tapi terlambat karena Allah SWT telah menyatakan bahwasanya ya andai kata roh telah tiba di kerongkongan tidak akan, tidak akan lagi dapat taubat seorang diterima oleh Allah Swt. Ya Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang Muslim rahimahullah Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum tiba ruhnya di kerongkongan. Subhanallah. Ini penafsir yang salah. Kemudian ada yang menafsirkan makna la ilaha illallah. Nanti kita terakhir akan berikan tafsir yang benar. Dengan tafsiran tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan ini tafsir yang paling masyhur, yang paling terkenal. Apa tafsirannya? Tidak ada Tuhan kecuali Allah maka kita katakan bahwasanya ini adalah penafsiran yang keliru dan salah. Jika saya tanyakan, ada nggak Tuhan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Antum, ada nggak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada. Tapi ada yang menyembah Isa bin Maryam, menyembah matahari, menyembah patung, Lata Uzza. Ada nggak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala menurut antum? Hah? Enggak ada. Ada yang menyembah Isa bin Maryam, menyembah Roh Kudus, menyembah Bunda Maria, Maria, subhanallah. Ada enggak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ada dan banyak. Siapa yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala? ghairu Allah turidun. Fama dhannukum rabbil alamin? Apakah Tuhan Tuhan selain Allah yang akan inginkan? Bagaimana persepsi kalian dengan Allah, pencipta alam semesta? Berarti jawabannya ya, ada tuhan-tuhan selain Allah bahkan banyak subhanallah. Tetapi semua tuhan-tuhan tersebut adalah tuhan-tuhan yang batil. Artinya tuhan-tuhan yang tidak hak, yang tidak berhak untuk diibadat dan disembah. Semuanya batil. Kenapa mereka Tuhan-Tuhan yang batil? Karena semua Tuhan-Tuhan selain Allah tidak pernah mencipta. Kata Allah, Afaman yakhluku kaman la yakhluk. Apakah dapat disamakan Tuhan yang mampu mencipta dengan Tuhan yang tidak mampu mencipta? Sama enggak? Tidak. Kalau antum katakan la ilaha illallah dengan penafsiran tidak ada Tuhan kecuali Allah, banyak Tuhan-Tuhan. Ya, banyak Tuhan, Tuhan. Jadi penafsiran ini keliru. Bahkan boleh jadi penafsirannya ketika antum mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka konsekuensinya semua Tuhan-Tuhan tersebut dialah Allah. Lebih batil lagi. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nampak di sini patung, berarti ini Allah. Nampak di sini berhala, ini Allah. Ini salib, berarti ini Allah. Tidak ada Tuhan manapun juga kecuali Allah. Penafsirannya semua Tuhan-Tuhan yang disembah manusia dialah Allah. Dan ini yang disebut dengan paham apa? Wahdatul wujud. Paham apa namanya? Dan inilah paham Ibnu Arabi yang mengatakan semua alam raya dan jagat jagat raya serta alam semesta ini semuanya hakikatnya adalah Tuhan. Subhanallah sehingga muncullah syair-syair mereka sampai-sampai mengatakan anjing itu pun Tuhan ya dan billah. Ya. Seorang yang yang beribadah menyembah apapun juga dia adalah Tuhan. Subhanallah. Maka semua adalah Tuhan menurut paham ini. Karena tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Ini diperangi oleh ulama. Ya. Maka penafsiran kata-kata tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala juga memiliki dampak yang sangat berbahaya terhadap akidah seorang mukmin. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya makna la ilaha illallah la hakima illallah. Yang mereka sebut dengan nama tauhid al-hakimiyah atau tauhid al-mulkiyah yang artinya la ilaha illallah maknanya tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan ya, kalau seseorang meyakini bahwa saya tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala, belum tentu membuat seorang tersebut telah menjadi seorang ahli tauhid yang murni. Ya, Andai kata orang hanya meyakini bahwa hanya Allah SWT yang membuat hukum. Sementara ada perkara-perkara lain yang tidak mereka sentuh. Bagaimana dengan orang-orang yang berikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Karena belum tentu orang yang meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang membuat hukum, ya. Mereka itu tidak terjebak dalam perkara-perkara kesyirikan. Subhanallah. Para ikhwan yang Allah muliakan, maka jawabannya makna la ilaha illallah yang benar adalah La ma'buda bihaqqin illallah. Inilah jawaban makna la illallah. Tidak ada ma'bud yang diibadati bihaqqin dengan hak kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah. Jadi tambahkan di sana kata-kata berhak. Jadi la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah supaya bisa mengulangi makna la ilaha illallah? Nah, apa, apa makna la ilallah? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah. Pertanyaannya apakah Tuhan-Tuhan selain Allah ada? Jawabannya apa? Ada, tapi tidak hak. Enggak layak diberikan kepada mereka ibadah. Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang tidak pernah mencipta, tidak bisa mendengar sebagiannya, ya tidak bisa melihat. Lihatlah bagaimana tatkala Ibrahim wasallam menghancurkan semua berhala-berhala. Ya. Ketika itu bertanyalah yakni manusia kepada Ibrahim, "Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahimu? Apakah engkau yang melakukan tindakan ini kepada Tuhan-tuhan kami wahai Ibrahim?" Dia apa Ibrahim? Dihancurkan semua, tinggalkan satu yang paling besar. Letakkannya di sana tampaknya. Subhanallah. Berkata Ibrahim ketika itu, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Bal fa'alahu. Sebenarnya ulama ahli kira mengatakan lebih baik dibaca sampai bal fa'alahu. Dalam ilmu bahasa Arab kata-kata bal fa'alahu ya, tetapi dia yang melakukannya. Maksudnya siapa? Memang Ibrahim melakukannya, tapi dia tunjuk bal fa'alahu kabiruhum hadza. Kabiruhum hadza. Dia yang melakukannya. Nih, yang paling besar. Sebenarnya Ibrahim nggak berdusta. Bal fa'alahu. Makanya ahli Quran berhenti di sana. Anta fa'alta lebih bi ahli tanah Ibrahim. Jawab Ibrahim, bal fa'alahu, bal fa'alah. Baru tunjuknya kabiruhum hadza. Dia yang melakukannya. Ini yang paling besar. Sebagaimana pernah salah seorang ulama kita, ya, ya, yakni Abu Hanifah, didatangi oleh orang-orang yakni ahlul kalam ya orang-orang mu'tazilah yang mengatakan Quran itu makhluk yang tidak mengatakan makhluk mereka akan subhanallah akan intimidasi terbahkan dibunuh datang mereka Abu Hanifah bagaimana pandangan engkau tentang Quran berkata Abu Hanifah Taurat Injil Zabur Quran semua ini semua ini makhluk mereka pun senang keluarlah mereka oh ya makhluk kata dia padahal maksud semua ini apa Nih. Subhanallah. Ini disebut dengan nama hilah. Jadi kata Ibrahim, "Fas'aluhu, tanyalah dia." Seketika mereka semua terdiam. Akhirnya mereka berkata, eh, "Ibrahim, bagaimana kalian bertanya kepada patung seperti ini nggak bisa berbicara, nggak bisa mendengar, nggak bisa menjawab?" Kata Ibrahim, "Ufil lakum wa lima ta'budun." Kalian salah. Dan apa yang kau sembah salah. Bagaimana kau sembah Tuhan yang tidak pernah mencipta, tidak bisa berrezeki, tidak bisa mendengar, tidak bisa menjawab? Ini Tuhan-Tuhan yang batil. Subhanallah. Tatkala mereka berbenturan dengan dalil yang kuat, nggak sanggup lagi beradu argumen. Kebiasaannya semua kesesakan dan ahlu ahlu dalalah, tatkala mereka tidak mampu berhadapan dengan sisi ilmiah, mereka keluarkan apa ototnya, tampakkan kekuatannya, nggak peduli, pokoknya kau harus membakar. Subhanallah. Ya, anharriquhu wansuru alihatakum. Ketika itu keluar keputusan eksekusi, bakar dia, tolong Tuhan Tuhan kalian. Subhanallah, Tuhan kita nggak perlu ditolong. Subhanallah. Jadi inilah makna la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, ikhwan rahimakumullah. Oke, kita lanjutkan. Dalam bahasa Arab, la ilaha illallah memiliki dua rukun. Memiliki dua dua rukun sebagaimana salat ada rukunnya, haji ada rukunnya, nikah juga ada rukunnya, jual beli juga ada rukunnya, maka mengucapkan kata-kata la ilaha illallah juga ada dua rukunnya. Yang pertama rukunnya adalah namanya nafi. Nafi dalam bahasa Arab artinya meniadakan. Nafyun, apa artinya? meniadakan. Yang kedua rukunnya adalah isbat. Apa arti isbat? Menetapkan. Jadi la ilaha itulah dia namanya nafi, meniadakan, menolak, membatalkan. Itulah dia ucapan la ilaha. Illallah adalah isbat menetapkan hanya Allah sebagai Tuhan. Kalaulah antum bertanya, untuk apa kita bahas-bahas ini Ustaz? Untuk apa sih Ibu kita mengetahui ada rukunnya dua, ada namanya nafi, ada ifat, untuk apa? Untuk apa semua ini? Apa manfaatnya? Apa kepentingannya? Kita katakan penting sekali. Kalau nggak paham, tergincir. Berarti mengucapkan kata-kata la ilaha illallah harus dua rukunnya ada. Pertama menafikan segala macam sembah-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Menolak, mengingkari, membatalkan Konsekuensinya membenci segala tuan-tuan selain Allah SWT. Konsekuensinya membenci orang-orang musyrik. Ya, tidak memberikan kecintaan kepada mereka. Mengingkari perbuatan mereka. Memerangi mereka. Tapi tentunya dengan koridor syariat. Kata-kata saya ini harus dipahami dengan koridor syariat. Bukan makna ini orang kafir yang terbunuh. Enggak. Membenci akidah mereka membenci agama mereka, membenci Tuhan-Tuhan mereka, membenci perbuatan-perbuatan kesyirikan mereka. Siapapun dalam hatinya ada rasa kecintaan kepada akidah mereka, kepada Tuhan-Tuhan mereka. Rusak akidahnya, enggak guna la ilaha illallahnya. Jadi konsekuensi kata-kata la ilaha tidak ada Tuhan yang berhak dibalati yang namanya rukun nafi mewajibkan seorang mukmin membenci apa? Segala macam bentuk kekufuran membenci orang-orang kufar. Ya, membenci tuhan-tuhan mereka. Tidak memberikan loyal kepada mereka. Ini konsekuensi dari kata-kata nafi. Siapapun juga yang antum lihat, dia haji, dipanggil Pak Haji. Ya, mungkin hajinya ada 17 kali. Tetapi ketika melihat fenomena kesyirikan yang merajalela, dia diam, bahkan dia beri fasilitas. Kuburan bahkan Pak Haji yang buat lebih besar lagi. Ya, andai kata kelambunya cuma satu dibuat tiga kelambu. Ya, jalannya diperbaiki. Orang-orang yang meminta ke sana dia ridha. Ini subhanallah, tidak benar ucapan la ilaha illallahnya. Berarti konsekuensi nafi wajib bagi setiap orang membenci kesyirikan dan ahlu syirik. Berlepas diri pada mereka. Tapi saya katakan dalam koridor syariat. Karena orang kafir Ya. Walaupun semua orang kafir kita benci akidahnya, tapi ada orang kafir yang tidak boleh kita rampas hak-haknya. Kita hormati kemanusiaannya. Tidak boleh kita perangi mereka. Siapa yang tahu siapa mereka? Ahlu kafir yang mana? Ah, santum. Jadi orang kafir dibagi menjadi tiga bagian. Jadi antum harus paham ini. Yang pertama namanya adalah Kafir ahlul zimmah. Orang-orang kafir ahlul zimmah. Orang kafir ahlul zimmah adalah orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Yang diberikan izin oleh penguasa kaum muslimin. Tinggal bersamaan dengan kaum muslimin. Yang mereka wajib taat kepada pemerintah kaum muslimin. Maka orang kafir ahlul zimmah ini tidak boleh diperangi. Tidak boleh diganggu agama mereka rumah ibadah mereka pun tidak boleh ganggu. Subhanallah. Ini yang pertama, yang kedua namanya adalah ahlul harbi, orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, mengambil harta kaum muslimin. Maka untuk orang-orang kafir seperti inilah yang wajib diperangi ketika muslimin mampu memerangi mereka. Tentunya juga dengan rambu-rambu agama bukan separatis sebagian tidak jika ada pemerintah kaum muslimin yang mengajak mereka untuk berjihad karena yang namanya jihad harus di bawah bendera pemimpin kaum muslimin andai kata ada orang-orang kafir merangi kita ya dan kita berada di negara kaum muslimin nggak boleh langsung kita yakni apa namanya buat strategi untuk menyerang mereka beritahukan kepada penguasa kaum muslimin pemimpin kaum muslimin agar tidak bentrokan antara sipil dan sipil. Allahumma kecuali andai kata mereka masuk ke dalam kampung kita memang sengaja dengan pedang-pedangnya ketika itu kita wajib untuk membela diri kita. Ya. Dia harus dipahami seperti ini. Jadi ada dua. Yang ketiga namanya adalah ya ahlul hudnah. Ahlul hudnah. Mereka adalah orang-orang kafir yang terikat perjanjian genjatan senjata dengan kaum muslimin yang mereka wajib untuk ya tidak diperangi selama batasan yang telah ditentukan oleh kesepakatan bersama antara kaum muslimin orang kufar. Ya, sebagaimana terjadi pada perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah terikatlah kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy perjanjian damai selama berapa tahun? 10 tahun tidak ada peperangan. Nah, ketika terus pegang benar Nggak boleh Rasulullah perangi mereka, nggak boleh. Subhanallah. Benar-benar Rasulullah pegang. Maka orang-orang kafir, ya seperti sekarang ini mungkin kesepakatan bilateral antara orang-orang negeri kufar dengan negeri kaum muslimin dipegang. Karena ada kesepakatan-kesepakatan kan. Nggak boleh kita berkhianat. Nggak boleh kita serang mereka. Subhanallah. Dan kalau boleh tambahkan satu lagi, namanya adalah al-mu'ahad. Al-mu'ahad adalah orang-orang kafir yang dia masuk ke negeri kaum muslimin dengan izin pemerintah kaum muslimin diberikan visa nih. Namanya apa? Al-Mu'ahad. Masalahnya, orang-orang kafir yang datang ke negeri kita Indonesia. Turis-turis asing. Bolehkah kita perangi mereka? Boleh nggak? Karena sebagian daripada orang-orang yang punya pemahaman salah, ini kafir loh. Mereka tawan turis-turis, mereka minta apa namanya tebusan, bahkan bahkan ada yang mereka sembelih. Ini bukan daripada Islam. Subhanallah, karena mereka masuk stempel kisah kaum muslimin. Pemerintah kita berizin. Kenapa Anda perangi dia? Ini namanya al-mu'ahad. Jadi inilah dia jenis-jenis orang kafir. Berarti yang boleh kita perangi yang mana? Coba Anda tanyalah. Boleh Anda tanya, boleh Anda tunjuk antum nggak? Boleh nggak Pak Anum? Boleh antum siap nggak Anda tunjuk? Nggak nggak jawab benar nggak apa-apa, nggak saya suruh berdiri lah. Boleh? Antum, siapa nama antum akhi? Ah. Selamat, antum selamat insya Allah. Ada berapa orang kafir dalam Islam? Mumtaz, antum sebutkan dua aja. ah santa, antum tambah dua lagi siapa nama antum? Untung, antum beruntung. Tambahkan dua lagi al-mu'ahad dan ahlul hudnah. Apa maksud ahlul hudnah? Yang terikat dengan perjanjian gencatan senjata. Apa itu al-mu'ahad? Ahsanta seperti konsulat-konsulat asing, duta-duta negara asing. Jangan sampai duta Amerika, konsulat jenderal Amerika dibom ini enggak, enggak boleh. Ini paham teroris yang kita harus luruskan dalam agama kita. Ya, jadi makna la ilaha kita menafikan semua sembahan selain Allah, membenci orang-orang kafir. Tetapi membenci tersebut juga ada koridor syariat yang mengaturnya. Pertanyaannya, ya, bolehkah kita yakni mencintai orang tua orang tua kita yang kafir? Ayo, siapa bisa jawab? Kita punya orang tua ini, tapi kafir. Bolehkah kita mencintai orang tua kita yang kafir? Sementara Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billah apa itu rembulan? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir duna man hadallahu wa rasulah. Tidak pernah engkau dapati adanya orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, mencintai orang-orang yang Allah dan Rasulnya. Ya. Pertanyaannya adalah, bolehkah seseorang anak yang dia Allah beri hidayah, muslim, mukmin, mencintai kedua orang tuanya yang kafir, kerabat-kerabatnya kafir, boleh enggak? Siapa yang mau jawab? Nah, bagaimana yang ayat tadi? Siapa nama antum? Nama antum siapa? Ah, nampak. Eh, silakan. Mencintai mereka boleh nggak? Menghormati wajib. Mencintai mereka boleh nggak? Dia orang kafir nih. <laughs> nah yang lain. Ayo antum, ini supaya jelas, supaya duduk perkara tauhid ini. Boleh enggak? Muntaz ah santa. Cinta itu ternyata berbeda-beda, berbagi-bagi. Ada cinta dalam perkara agama, ya, perkara obodiah itu haram. Tidak boleh kita mencintai orang tua kita yang kafir karena agamanya. Tapi ada juga cinta dikait dengan tanda cinta yakni jibiliyah atau fitrah manusia, insting manusia mencintai orang tua orang tua mereka. Subhanallah. Kecintaan ini bukan kecintaan agama, kecintaan fitrah. Sampai-sampai subhanallah, Nabiullah Nuh cinta nggak kepada anaknya yang kafir itu? Cinta. Ya, dia katakan kepada anaknya, irkam ma'ana, ikut sama kami. Jangan ikuti orang-orang Allah akan binasakan. Jadi, ternyata cinta itu pun beragam. Pertanyaannya, bolehkah kita mencintai orang kafir yang berbuat kebaikan kepada kita? Antum mau tenggelam nih. Jatuh di sungai, ada orang kafir bantu tarik keluarkan. Boleh nggak antum mencintai dia? <laughs> Boleh nggak? Udah ada antum ditolongnya, Bahasa kafir kau. Jawabannya apa? Terpaksa mau tidak mau fitrah manusia mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Sampai-sampai hewan pun mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Hewan. Subhanallah. Ada salah seorang ustaz kita menceritakan kepada saya ini, kita agak apa sedikit expand ya, tempat ngantuk. Refresh sedikit. Ada seorang perempuan datang ke orang yang dianggapnya orang pintar, paranormal. Yang dia berkata, ya, apa perkataannya? Wahai eh, Pak Yai, saya ini pingin supaya suami saya itu tunduk kepada saya, takluk kepada saya. Ikut apa yang saya katakan. Kira-kira Pak Yai bisa nggak kepada memberikan kepada saya apa jimat atau apa yang jadi pegangan saya supaya dia lihat saya tunduk cinta kepada saya supaya dia terikat dengan saya nggak berani dia untuk kawin-kawin lagi dan seterusnya. jadi kira Pak Yai bisa nggak memberikan kepada saya ajimat? Ya, kata Pak Yai ini, Pak Yai ini sebenarnya orang yang lurus. Sebenarnya bisa aja sih, tapi agak berat syaratnya. Agak berat. Oh, dia semangat. Apapun syaratnya Pak Yai, saya, Pak Yai akan saya kerjakan. Berapapun uang diminta, saya akan bayar. Pokoknya sama saya tunduk kepada saya. Berat syaratnya ini. Kayaknya payah. Tak apa Pak Yai. Apa sarannya? Katakan. Kalau anda kata terpaksa juga, kau mau, saya beritahu. Sarannya bawakan kepada saya bulu singa. Bawakan kepada saya bulu singa yang original. Tempat kata dia apa? Pak Yai, janganlah bulu singa. Bulu kambing kek. Bulu domba. Bulu, bulu enggak, bulu singa harus bulu singa. Ya? Jadi bagaimana Pak ya? Kalau kebawa kemari bulu singa, Insya Allah. Dia pun pulang berpikir-pikir. Bulu singa, bulu di mana caranya dapat bulu singa ini? Subhanallah, dia pikir-pikir kemana nyari singa. Teringat dia apa? Kebun? Kayaknya singa hanya ada kebun binatang. Kayaknya saya harus dapat ini. Nekat dia. Datang ke kebun binatang, dia bawa daging. Pas nggak nampak sama pemantau, dia berikannya daging, kan? Singa itu kan akhirnya mendekat ada daging ya dia coba-coba mengeluarkan tangan langsung singa ngaum dia tarik kembali besok dia bawa daging tiap hari bawa daging tiap hari bawa daging sampai singa itu nampak dia langsung datang dekat ini kembali kepada perkara tadi bahwasanya sampai-sampai hewan pun mencintai orang yang berbuat baik kepadanya hewan singa subhanallah sampai akhirnya datanglah masanya udah begitu dekatnya dengan singa Udah singa itu udah nggak takut lagi dengan dia, dia nggak takut. Setelah ketika makan, dia tarik bulu singa, berhasil dapat. Subhanallah, dengan gembiranya perempuan pun datang. Dia katakan, Pak Yai, ini bulu singa. Pak Yai bingung, bulu singa pun dapat. Hebat kau ini, apa yang mau katakan? Oh, kikinya lah. Jadi Pak Yai, bagaimana apa yang saya buat dengan bulu singa ini? Kata Pak Yai, Subhanallah singa yang begitu dahsyatnya, begitu garangnya, mampu kau taklukkan dengan kebaikanmu kepadanya, apalagi dengan suamimu, servis suamimu, dia akan baik kepadamu. Singa aja binatang bos tunduk kepadamu dengan kebaikanmu kepadanya. yang kata suamimu tunduk kepadamu, kau berbuat baik kepada yang servis dia, buat dia cinta, buat dia rida. Nah, itulah jimatnya. Antum paham semua? Ini bilang sama si istri antum ini, dek, kalau adik kata abang mau baik sama adik, buat baik banyak-banyak. Andai kata abang nanti nggak lirik-lirik yang lain, baik-baik adik buat baik-baik pada abang. <laughs> Subhanallah. Jadi saya katakan bahwasanya pengertian rukun tadi kembali kepada materi ya rukun. Itu bukan perkara yang untuk apa lah Ustaz. Kadang-kadang kita bertanya, apa Ustaz ngomongannya rukun-rukun itu apa sih tahu rukun-rukun? Kita katakan ada konsekuensinya. Maka rukun illallah yang namanya adalah isbat menetapkan subhanallah harus ada padanya nafi dan isbat. Bagi kan subhanallah ya. Baterai itu tidak akan berfungsi kecuali ketika ada padanya positif dan negatif. Demikian juga akidah. Demikian juga iman tidak akan pernah sempurna tanpa mengumpulkan kubu nafi dan isbat menafikan semua Tuhan-Tuhan, membatalkan, mengingkari, kemudian menetapkan ketuhanan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Barang siapa yang dia itu hanyalah mengisbatkan saja. Karena sebagian orang ada zikirnya nggak mau panjang-panjang dia. Zikirnya bukan la ilaha illallah, zikirnya apa? Illallah, illallah, illallah, illallah. Ya. Kata mereka apa? Ini syubhatnya ini. Kenapa Anda nggak mengatakan la ilaha illallah? Iya. Kalau la ilaha illallah pertama panjang kali. Kedua khawatir di tengah-tengah kami meninggal. Kalau kita la ilaha mati, masuk neraka. Berarti kita katakan nggak ada Tuhan, mati. Daripada kita khawatir mati masuk neraka, udahlah. Kita singkat ambil aja lah intinya. Illallah, illallah, illallah. Ya kan? Padahal dalam bahasa Arab ini rusak dalam bahasa Arab ini illallah illallah kecuali Allah, kecuali Allah. Apa yang kecuali Allah? Ada lagi yang meringkas. Itu kan zikirnya orang-orang awam itu karena mereka membagi-bagi zikir kepada tingkatan-tingkatan orang awam antum ini semua orang awam zikir untuk antum la ilaha illallah awam naik tingkat illallah illallah naik lagi tingkat kurang itu yang lebih tinggi lagi adalah zikir yang cukup Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah, Allah. kata mereka yang paling tinggi tingkatnya hilangkan Allahnya sisakan hunya hu hu hu hu hu hu apa arti hu bahasa dia dia, dia, dia. Siapa dia? Jin dia juga. Setan dia juga, hu juga. Subhanallah. Intinya saya ingin tekankan di sini itu harus antum ambil karena kita perkataan kita ini nyebar kemana-mana. Antum harus ambil inti-intinya. Jangan sampai antum ingat kisah yang tadi, yang lainnya antum lupa, bahaya. Singanya ingat, yang lain lupa. Intinya tidak akan sempurna. Akidah seseorang hanya membawa nafi saja ataupun isbat saja. Harus bergabung antara nafi dan isbat. Andai kata antum mengatakan Ustaz, anda kan sholatnya nggak pernah untuk jin, untuk Allah. Semua ibadah saya untuk Allah SWT. Apakah cukup? Saya katakan tidak. Sampai antum mengingkari kekufuran. Mengingkari orang-orang kafir. Mengingkari kemusyrikan. Mengingkari orang-orang musyrik. Memerangi mereka. Dengan hati antum. Dengan seluruh apa yang antum miliki. Tentunya dengan keredaran apa? Ya, jangan antum pahami, oh berarti besok antum keluar untuk perangi semua. Enggak. Enggak, bukan itu maknanya. Ya, subhanallah. Kalau andai kata antum mengatakan biar aja lah yang penting kita sembah Allah, orang sembah kuburan biar aja lah dia dialah. Gak diingkarinya dengan lisan, dengan perbuatan dan hatinya pun gak mengingkari. Apalagi ada kepentingan, ya. Semenjak ada kuburan wali keramat ini, masya Allah, income kita banyak. Tiap hari orang datang, berbondong-bondong ziarah. Akhirnya toko saya pun laris. Biarkan aja lah. Walaupun haji dia 50 kali, subhanallah, nggak ada gunanya jika dia hanya ada padanya isbat tidak nafi. Ya, ada juga yang dia nafi tapi tidak isbat. <laughs> dia sibuk segala sesuatu ini syirik, musyrik oh, ini, tapi nggak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bermanfaat nggak baginya? bermanfaat. Makanya harus ada dua rukun tadi. Apa yang pertama namanya? Yang kedua? Oke, okay, mafhum? So, kita lanjutkan. Sebagaimana dalam perkara, nanti ingatkan anak di satu jam ya. Ini panjang nih, sampai besok kita nih, nggak berhenti. Nanti ingatkan satu jam berhenti kita. Sebagaimana dalam perkara-perkara muamalat ada syarat-syaratnya, ya. Dalam mengucapkan kata-kata la ilaha illallah juga ini ada syarat. Hanya dengan syarat itu terwujudlah baru sah ucapan seorang mengatakan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Apa itu syarat-syarat mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar kalimat tersebut bermanfaat baginya? Ya. Artinya baru sah ucapannya. Kalau kurang syarat saya nggak pernikahan seorang. Ya. Semuanya ada tapi kurang satu syarat saja. Apa syaratnya? Nggak ada wali laki-lakinya. Untuk wanita ini nggak ada wali. Nah, sah nggak? Atau semuanya udah ada? Ada walinya tapi satu yang kurang. Nggak ada pengantin laki-lakinya. <laughs> saya Ya kan? Jual belinya semua udah lengkap. Ada barangnya. Ada kurang satu aja. Uangnya kurang. saya Subhanallah. Nggak sah. Maka demikian. Ucapan la ilaha illallah ini memiliki syarat. Ada tujuh syaratnya. Pertama adalah al-ilmu. Apa makna ilmu? Mengetahui. Mengetahui makna la ilaha illallah. Dan Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah. Dalam surat Muhammad ayat 19. Allah mengatakan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang bersaksi dengan kebenaran dan mereka mengetahui. Pertanyaannya, ikhwan rahimakumullah, andai kata ada kawan antum, fasih dia, antum lah titip hari, hey, katakan la ilaha illallah Akhirnya lancar dia. Jumpa antum, Pak Anom la ilaha illallah. Bahasa bahasa Jepangnya Bapak apa? Kalau manggil, hah? Anom sang, la ilaha illallah. Lancar dia la ilallah. Ketika antum tahu, tanya, apa itu la illallah? Enggak tahu lah, Pak Anom selalu bilang, saya bilang. Berarti orang tidak mengerti makna la ilallah taala. Maka enggak ada manfaatnya ucapan tersebut membutuhkan pemahaman. Ini namanya apa? Al-ilmu. Ya. Yang kedua, al-yakin. Apa itu yakin? Yakin tanpa ragu-ragu. Siapapun yang mengucapkan kata-kata ini la ilaha illallah tapi ada keraguan-raguan dalam hatinya, maka tidak sah ucapannya. Ya. Sebagaimana orang-orang munafik yang ragu-ragu. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 25, "Innamal mu'minuna alladziina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian mereka tidak pernah ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta mereka dan diri mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Ya, berarti iman orang-orang munafik tidak sah. Kenapa? Karena mereka ragu-ragu, subhanallah. Yang ketiga, caranya namanya adalah al-qabul. Al-qabul maknanya menerima. Menerima kalimat dengan sepenuh hati dengan segala macam konsekuensinya Kebalikan daripada al-qabul menerima adalah menolak ar-raddu. Orang yang menolak kalimat ini berarti dia kafir. Ya. Yang tidak menerima kalimat ini dengan segala macam kandungannya berarti dia kafir. Allah mengatakan tentang orang-orang musyrikin. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون Sesungguhnya mereka orang-orang kafir Jika disebutkan kepada mereka Katakan la ilah Allah Mereka semuanya sombong Tidak menerima وقالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون Mereka berkata, relakah kita Sudikah kita meninggalkan Tuhan-Tuhan kita hanya karena seorang penyair yang gila? Subhanallah. Jadi, siapapun yang menolak kalimat ini, tidak menerimanya, berarti dia kafir. Sebagaimana paman Nabi kita dalam akhir hayatnya, padahal paman Nabi tersebut begitu kuatnya mempertahankan Nabi, memperjuangkan Nabi SAW, membela Nabi, meyakini kebenaran Nabi SAW, meyakini kebenaran Islam tapi dia enggan mengucapkan kalimat ini akhirnya dia tidak pernah masuk surga bahkan dia masuk neraka tapi dengan syafaat Nabi diberikan baginya neraka yang paling ringan hanyalah diberikan baginya sandal yang jika dia pakai seketika meleleh otaknya otaknya dan dia menganggap dialah paling parah azabnya padahal dialah paling ringan azabnya jadi kalau anda kata muncul pertanyaan dalam kuis ya azab apakah yang paling ringan di neraka jawabannya apa azab hanya diberikan sandal sandal aja cuman yang lain enggak, sandal. Dia pakai sandal tersebut meleleh otaknya. Dan dia menganggap dia yang paling parah azabnya padahal dia yang paling ringan azabnya. Pertanyaannya, ini yang saya tanya yang jawab ya. Siapakah dia? Antum yang paling belakang sekali akhi, yang paling belakang. siapa Siapakah orang ini? Ah, siapa nama antum? Fajri, masya Allah. Siapa orangnya akhi Fajri? Barakallah fiq. Iya. Mumtaz. Subhanallah 100 untuk antum. Abu Talib. Ketika akhir hayatnya dalam hadis-hadis yang sahih berkatalah Rasulullah kepada temannya, "Ya ammi qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Di sana berdiri Abu Jahal dan seorang temannya Abdullah. Berkata ketika Abu Jahal, "Atarghabu an millati abikah? Wahai Abu Talib, engkau benci kepada agama nenek moyangmu. Dia lihat Abu Jahal, dia lihat Nabi. Berkata Nabi lagi merayu kepadanya, Wahai Am, pamanku, ucapkanlah ilallah. Berkata Abu Jahal, kau rela meninggalkan agama nenek moyangmu. Subhanallah, engkau benci agama nenek moyangmu. Seketika berkatalah Abu Talib, dia tetap mempertahankan agama lamanya. Sampai-sampai dia katakan, andai kata untuk mencari keridoan, wahai Muhammad, saya akan katakan demikian. Subhanallah tapi tidak dia katakan. La ilaha illallah. Ini namanya rad menolak. Subhanallah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahayanya berteman dengan orang-orang fasik. Orang-orang zalim, orang-orang munafik, orang-orang kafir mempengaruhi kita. Maka antum hati-hati berteman dengan orang-orang kafir. Jangan sampai orang tersebut menggelincirkan antum pada Islam. Aqidah tergadai, subhanallah. Hati-hatilah. Tidaklah antum mencari teman antum jadi adalah orang-orang saleh. Andai kata ada orang-orang Islam, cari yang saleh. Kan tidak semua orang Islam itu saleh. Ya. Dan ini menunjukkan antum di negeri asing seperti ini wajib memiliki teman yang saleh. Yang senantiasa mengingatkan antum ketika antum salah. Ya. Bukan memiliki teman yang salah, tapi yang sah. Saleh. Kalau andai kata punya kawan yang salah, bahayalah antum. Tenggelam orang-orang kufar sini, sakit mereka minum, zina segala macam. Dia ikut. Ya dan billah. Subhanallah. Adapun yakni cara berikutnya udah berapa udah? Yang keempat namanya al-inqiyad yang artinya tunduk kepada kalimat ini dan segala konsekuensinya. Subhanallah. Berarti kebalikan tunduk apa? Membangkang. Subhanallah. Maka siapapun yang tunduk kepada kalimat dengan segala macam konsekuensinya, yaitu menyembahnya Allah semata, kufur kepada selain Allah SWT, dia telah benar ucapannya. Berarti yang tidak mau tunduk kepada kalimat ini dan konsekuensinya, melanggar konsekuensinya, berarti tidak berguna kalimat la ilaha illallahnya. Ya, tunduk kepada dukun, serahkan hidupnya kepada dukun. Untuk kekuasaannya seperti langgeng dia memelihara dukun. ataupun kata dukun dia tunduk Subhanallah, orang-orang seperti ini ya tidak sempurna kalimat la ilaha illallahnya. Allah mengatakan dalam surah Luqman ayat 22, "Wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah dan dia berbuat ihsan, maka dia telah berpegang dengan buhul yang kuat. Berarti dia pasrah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala tunduk dengan konsekuensi kalimat ini. Ya. Tunduk dengan konsekuensi kalimat ini. Allah mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun, la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Subhanallah. Allah mengatakan, dalam surah An-Nisa ayat 65. Fala sekali-kali tidak. Wa rabbika demi Rabbmu wahai Muhammad la yu'minun mereka tidak akan pernah beriman hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum sampai mereka menjadikan engkau sebagai pemutus perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapat di dalam diri mereka keberatan menerima keputusanmu dan mereka wa yusallimu taslima pasrah tunduk dengan keputusanmu. Subhanallah. Baik. Nanti ingatkan anak. Lanjutkan lagi. Jadi ikhwan rahimakumullah. Ayat ini turun. Falawa rabbika minun. Ibnu Kasir menyebutkan. Ya. Suatu ketika ada dua orang berselisih pendapat. Datang mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan perihal mereka. Rasulullah putuskan, ya tetapi yang satu tidak menerima keputusan. Akhirnya dia mengatakan, saya nggak rela keputusan ini, saya nggak mau. Kalau kita bilang apa namanya? Naik banding ya. Kalau ini bukan naik banding, turun banding. Saya nggak rela. Kita pergi kepada Abu Bakar. Pergilah mereka kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar memutuskan putusan yang sama dengan Rasulullah. Orang tersebut yang bermasalah mengatakan, saya nggak rela keputusan Abu Bakar. Bukan naik banding, turun banding lagi kepada siapa? Umar. Datanglah dia kepada Umar. Jadi Umar bertanya, eh kenapa datang kepada saya? Iya kami ini, ini. Jadi kemana akan berangkat sebelumnya? Pada Muhammad. Terus, kau nggak setuju juga? Maka aku datang kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Sekarang kami mengharapkan keputusanmu. Keputusan saya, ya? tunggu sebentar di sini ya. Tunggu. Dia masuk ke rumahnya. Dia ambil pedang. Dia keluar. Ah ini keputusan saya. Subhanallah dia tebas kepala orang munafik tersebut ini putusan saya Kau nggak rela putus Allah Rasulnya saya subhanallah Allah Akbar berarti seorang yang tidak menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dicurigai ucapan la ilaha illallahnya tidak kabul tidak tunduk subhanallah baik berapa udah yang kelima as-sidqu artinya jujur ya tidak kebalikan jujur apa berdusta. Siapa yang berdusta pengucapannya? Orang-orang munafik. Berdusta mereka, nggak jujur. Kadang-kadang ingin menikahi seorang wanita, dia pun masuk Islam, tapi nggak jujur dia. Ya, Allah mengatakan wa minan nasi man yakulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa mahum bimu'minin. Al-Baqarah ayat 8. Di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah beriman kepada hari akhirat padahal mereka tidak pernah beriman. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka menipu orang menipu Allah dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka tidaklah me, yakni menipu kecuali diri mereka sendiri tanpa mereka menyadarinya. Subhanallah. Jadi ikhwan rahimakumullah, bermanfaatkah ucapan orang-orang munafik la ilaha illallah? Bermanfaat enggak? Tidak. Kenapa? Karena mereka berdusta. Karena mereka ragu-ragu. Karena mereka tidak menerima konsekuensinya. Subhanallah. Yang keenam, al-ikhlas. Arti ikhlas adalah jujur atau murni. Ya, al-ikhlas maknanya adalah murni. Benar-benar sepenuh hati dia mengucapkannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mirip dengan di atas ya. Asidku di atas itu harus jujur. Di sini apa? Ikhlas. Nah, berarti ikhlas murni, sepenuh hati. Ya. Mengucapkannya bukan kecuali karena Allah SWT semata. Kadang-kadang ada orang yang mengucapkan ilmu tapi tidak jujur dan tidak ikhlas. Karena sesuatu diinginkan, ya. Sebagaimana orang-orang munafik yang tidak jujur dan tidak ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa orang-orang munafik mengucapkan kalimat Allah? Ada kepentingan dunianya. Karena itulah jika antum ketahui siapa gembong orang munafik di kota Madinah, siapa namanya? Nah, ini bebas ini, siapa pun boleh menanya, menjawab. Siapa gembong munafik di kota Madinah? Siapa? Mumtaz Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini baru masuk Islam kapan? Setelah perang Badar. Sebelum perang Badar dia enggak menentang Nabi SAW ketika perang Badar dia lihat orang telah banyak berkumpul di hadapan Rasulullah menukur Rasulullah mau tidak mau dia berpura-pura masuk Islam setelah perang Badar barulah dia masuk Islam karena nampak Islam kuat khawatir andai kata nggak beriman dia orang Madinah semuanya 90% telah beriman hilang kemasatan dunia maka dia pun berpura-pura tiap kali Rasulullah mau naik jadi khotib dia akan di depan manusia berkata wahai manusia sesungguhnya dia adalah Rasulullah dia adalah seorang utusan Allah, dukunglah dia segala macam. Di belakang Rasulullah dia subhanallah membuat makar terhadap Rasulullah SAW. Itu nggak berguna baginya ucapan la ilaha karena nggak ikhlas, karena kemasatan dunia. Yang terakhir, yang ketujuh, al-mahabbah. Apa arti mahabbah? Cinta. Maka siapapun yang tidak mencintai kalimat ini, apa kebalikan cinta? membencinya batalah kalimat la ilaha illallahnya sebagaimana bencinya orang-orang kafir kepada kalimat la ilaha illallah ini subhanallah Ikhwan rahimakumullah ya Ada perbedaan antara orang-orang musyrik pada masa jahiliyah dengan orang-orang yang terjebak kepada kesyirikan saat ini. Ya, perbedaannya apa? Orang-orang musyrik dahulu kala paham benar makna la ilaha illallah. Karena itulah mereka jaga untuk mengucapkannya. Mereka tahan diri. Abu Jahal, kenapa dia nggak mau mengucapkan la ilaha illallah? Dia tahu apa konsekuensinya. Dia harus mengingkari semua Tuhan-Tuhan. Sesembahan. Segala macam hukum. Kecuali Allah, hukum Allah SWT. Dia paham. Ya. Karena itulah orang-orang Quraisy ketika Rasulullah kumpulkan semua. Naik Rasulullah ke Gunung Safa. Berkumpul semua orang Quraisy Rasulullah mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, andai kata katakan kepada kalian di belakang gunung ini akan datang musuh-musuh menyerang kalian. Aku untuk ya? yakinkah kalian dengan perkataanku? Mereka semua mengatakan, ya, majarabna alaika kadhiba. Kami tidak pernah mendapat yang kau wahai Muhammad. Ya, Kata Rasulullah, ketahuilah sungguhnya aku adalah merupakan hamba Allah dan utusan Allah SWT. Katakanlah la ilaha illallah, tuflihu, kalian beruntung. Ya, akan tunduk kepada kalian manusia akan tunduk kepada kepada bangsa ajam Lalu Allah akan menjadikan raja-raja pemimpin-pemimpin kaum muslimin ketika itu berkatalah Abu Lahab paman Nabi tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana binasa engkau wa Muhammad kau kumpulkan untuk kata-kata ini bagaimana kau jadikan Tuhan yang hanya satu saja subhanallah Allahu Akbar jadi ikhwan rahimakumullah syarat yang terakhir yang ketujuh adalah syarat apa cinta mencintai kalimat ini. Rela seorang mati untuk kalimat ini. Darahnya dia tebus. Hartanya semua dia korbankan untuk kalimat ini. Subhanallah. Dan kita melihat bagaimana kecintaan para sahabat dengan kalimat ini. Ya, sehingga mereka tidak pernah melepaskan akidah. Adalah seorang sahabat bernama Abdullah bin Uzaf As-Sahmi. Radiyallahu anhu wardah. Ya, berperang melawan orang-orang Romawi ya. Ketika itu mereka pun tertawan Sampailah berita kepada Raja Romawi ada salah seorang sahabat Nabi yang ikut dalam peperangan tersebut dan dia telah mendengar bagaimana hebatnya keimanan sahabat-sahabat Rasulullah. Maka ingin dia buktikan. Dia panggil Abdullah bin Hudzaifah. Wahai Abdullah, kemari. Ya. Apakah engkau rela jika aku berikan kepadamu semu setengah daripada kerajaanku? Setengah kuberikan kepadamu. Tapi dengan syarat kau tinggalkan agama Muhammad. Kau tinggalkan kalimat la Allah Maka berkata ya, ya Abdullah bin Hudzafa demi Allah, seandainya keberikan kepada saya seluruh kerajaanmu, bahkan dunia saya, saya tidak akan pernah saya tinggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mempan. Allahu Akbar. Tidak mempan dengan tawaran-tawaran, subhanallah. Masukkan dalam penjara. Tidak diberi makan sampai kau kembali sampai kau murtad daripada agamamu. Enggak diberi makan. Udah kelaparan diberi, diberikan kepadanya babi, ya dan billah. Tidak dia makan, dalam kondisi terpaksa pun tidak dia makan. Akhirnya raja melihat nggak mempan ini, ini orang akan mati kalau nggak diberi kalau nggak aneh kata di, di terus menerus diberikan seperti ini akan mati dia. Dikirim ke dalam penjara perempuan, subhanallah, untuk menaklukkan imannya. Tidak mempan, nggak peduli dia. Perempuan yang cantik cerita bagikan batu di hadapannya, nggak ada gunanya. Subhanallah, tawaran-tawaran apapun juga nggak mempan. Allah Akbar. Sampai akhirnya raja ini penasaran, dia panggil. Abdullah ini terakhir nih. Ketika itu disiapkanlah api yang besar. periuk yang besar. Kemudian dihidupkan api. Dipanaskan air. Mendidih air. Kemudian dipanggil ketika itu sebagian, ini satu orang dapat kaum muslimin. Dicampakkan di depan matanya. Ah, ini pilihan terakhir bagi mulia itu, sahabatmu itu dicampakkan ke dalam ke dalam kuali yang panas. Itu aneh kata kau tetap tidak beriman. Tetap di istiqamah. Pengawal, Al-Gojo bawa dia. Ketika dibawa, Ketika itu dia menangis. Kata raja berhasil ini kayaknya nih. Sini. Kenapa kau menangis? Ya, berarti sekarang kayaknya tawaran saya akan kau terima ini. Dia, dia, dia berkata, wahai raja, saya ini menangis bukan karena saya akan menghadapi kematian, wallahi. Tapi saya menangis kenapa jiwa saya cuma satu. Kalau saya memiliki seribu jiwa, yang satu dimasukkan dibakar, yang satu dimasukkan, yang satu dimasukkan, alangkah banyaknya pahala saya. Subhanallah. Karena ganjaran yang Allah ingin, ya Allah berikan kepada saya. Jadi kau siap, nggak ada masalah. <laughs> Kata raja ini orang kayaknya nggak bisa diganggu ini akidahnya. Kalau begitu satu permintaan saya terakhir nih. Cium kepala saya, semua saya bebaskan kalian. Kata dia, kalau itu permintaan Anda nggak ada masalah. Dia cium kepala raja, semua mereka bebaskan. Ketika tiba di Madinah kata Umar, setiap orang Islam layak mencium kepala Abdullah bin Sahmi. Abdullah bin Hudzaifah Sahmi. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini akidah ketika telah mengujam. Semua tawaran iming-iming sia-sia semua. Kalau anda kata akidah nggak ada, jangankan gadis cantik cerita. Indomie pun satu pak pindah agama. Ya kan? Baju-baju bekas pun pindah agama. Makanya wajib bagi kita ikhwan mempelajari akidah ini. Sehingga kita rela mengorbankan apapun yang kita miliki untuk akidah Allah SWT. Berikan kepada kita ini, subhanallah. Betapa mahalnya akidah ini, ikhwan. Di seluruh masyarakat Jepang ini, di seluruh negeri, nggak usah lagi kita besar Jepang ya. Tokyo ini saja, wallahi antum-antum ini inilah orang-orang yang Allah pilih. Subhanallah. Diberikan kepada antum akidah. Kemudian orang-orang kufar bagaimana kehidupan mereka? Ya Allah, bagikan robot-robot berjalan. Sibuk kerja. Saya tadi mendengar ada ikhwan mengatakan mereka punya moto terlahir untuk kerja. Gimana siapa siapa, siapa Ustaz Anwar mengatakan tadi ya? Dia punya moto, ya, born to work. Uh, ya, saya bahasa Inggris nggak pas ini ya. Terlahir untuk bekerja. Kalau kita apa? Terlahir untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya bodoh. Karena itulah subhanallah mereka bagikan robot-robot hidup yang berjalan. La haula wala quwata illa billah. Ya, enggak pernah mereka membayangkan apa setelah kematian. enggak pernah mereka bayangkan itu karena mereka enggak percaya dengan namanya siksa kubur, azab kubur, nggak percaya sama sekali, nggak percaya dengan adanya Allah. Apapun masalah yang mereka hadapi, menganggap ini jalan selamanya apa? Bunuh diri aja lah. akhirnya apa? Karena kosong akidah, ya nggak solusi terakhir adalah apa? Bunuh diri. Makanya di Jepang ini subhanallah tingkat bunuh diri paling banyak. Kenapa? Karena nggak punya akidah nggak ada tempat bergantungnya ada kata antum segala macam datang kepada antum ujian-ujian antum yakin Allah bersama antum Subhanallah. Inilah menunjukkan betapa pentingnya akidah untuk kita pelajari. Wallahu tabaraka taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin. Walhamdulillah alamin. Di sini ada pertanyaan, sejumlah pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama, bagaimanakah mengajarkan akidah tauhid kepada anak-anak semenjak dini? Subhanallah. Pertama, ibunya dan orang tuanya harus dulu mengetahui apa itu akidah tauhid yang murni. Berkata patah Arab, faqidu syai'i la yu'tih. Yang tidak memiliki tidak akan pernah memberi. Jadi andai kata Anda ingin mengajarkan kepada anak Anda akidah yang murni, hendaklah Anda paham dulu itu apa akidah yang murni. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua tentunya sesuai dengan tingkat pemahaman anak-anak. Andai kata anak Anda masih umurnya tiga tahun, Anda ajarkan hak tauhid ada tiga loh. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Apa kata umi umiku ini? Sesuaikan. Baru dia bisa berbicara, katakan nak Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad, kitab kita Quran nak. Ya, di mana Allah? Hah, di atas arasnya. Kalau kau berminta, meminta, minta kepada Allah Azza Jalla sesuai dengan tingkat pemahamannya. Berkata Imam Ali radhiyallahu anhu wardah, khatibun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Sesuaikan. Ya, nak, Tuhan kita Maha Cinta, Maha Rahmat, masih maka sayang kepada kita, nak. Dia punya nama-nama Rahman, Rahim, di antara bentuk kasih sayangnya lihat antum lihatlah bagaimana kamu subhanallah mendapatkan nikmat yang begitu besarnya, makan, minum semuanya daripada Allah. Ajarkan sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Ya, kemudian ajarkan mereka tentang perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah. Nah, itu lo salah lo, tiap tuan mereka itu banyak tuan mereka. tuan kita satu saja, Nak. Lihat ya, Tuhan mereka itu berbentuk wujud, masya Allah. Tuhan mereka itu mereka buat sendiri. Tuhan mereka tidak bisa mendengar. Ajarkan kepada mereka secara secara perlahan-lahan sesuai dengan tingkat akal mereka. Kemudian nomor dua, apakah setiap seorang muslim yang melakukan kekufuran langsung dihukum kafir? Tidak. Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa diketahui keislamannya dengan yakin, harus pula diketahui ketika dia keluar Islam dengan keyakinan. Kaidah dalam agama kita, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a alail kufru. Intinya, bukan setiap orang yang terjerumus, tergelincir kepada kekufuran dihukumi kafir. Laisa kullu man waqa'a fi syirki waqa'a syirku Bukan setiap orang melakukan kesyirikan dihukumi musyrik. Ini harus antum paham. Kalau tidak bahaya pulang antum ke negeri antum semua, antum akan mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Jadi saya katakan tidak setiap orang yang melakukan perbuatan kekufuran hukum nikah kafir jika dia seorang muslim, kita tahu dia seorang muslim. Tidak semua orang muslim melakukan kesyirikan hukum dia musyrik keluar Islam. Subhanallah. Kenapa demikian? Jawabannya karena dalam perkara akidah kita nggak boleh tergesa-gesa menghukum seorang. Oh ini Antum misalnya pulang ke negeri antum, nampak orang datang ke dukun, ya banyak negeri kita. Langsung antum katakan kamu kafir, nggak boleh. Antum pulang ke negeri antum, datang ke kuburan yang dikeramatkan, ya beribadah di sana, menyembelih di sana, nggak boleh antum katakan kamu kafir, nggak boleh. Hei fulan, kamu kafir nggak boleh. Harus dibedakan al-hukmu al-itlaq menghukum secara mutlak general dan al-hukmu al-ta'yin menghukum secara per individu. Antum hanya boleh mengatakan ia menyembelih untuk sen Allah dia kafir. Yang berdoa kepada sen Allah dia kafir. Tapi ketika ada orang melakukan demikian, nggak boleh antum katakan kamu kafir, nggak boleh. Kenapa demikian? Karena namanya ya takfir menghukum menghukum manusia dengan kata kafir memiliki beberapa syarat. Ya, namanya syurut takfir. Syarat mengkafirkan seseorang. Pertama, al-ilmu Orang akan dikatakan kafir ketika dia mengetahui perbuatan tersebut kafir. Tetap dia lakukan. Al-ilmu. Meyakini perbuatan tersebut kafir tetap dia lakukan. Subhanallah. Jadi al-ilmu. Berarti, apa kebalikan al-ilmu? Al-jahlu. Andai kata ada orang Islam yang melakukan perbuatan ke kekufuran. Mengatakan kata-kata kufur. Tapi dia nggak tahu. Karena dia nggak tahu itu kafir. nggak tahu dia itu musyrik tidak boleh kita kafirkan. Paham? Saya tanya sama antum, kalau ada orang mengatakan saya ini Allah, Tuhan, engkau Allah, hamba. Kafir enggak ini? Perkataan ini. Dia katakan, saya ini Tuhan, engkau hamba saya. Kafir enggak? Perkataan ini kafir enggak? perkataan kafir. Tetapi tahu nggak antum? Rasulullah menyebutkan lallahu ashadu farhan bi abdihi min hadha. Ya. Sesungguhnya Allah lebih menyukai, menyenangi taubatnya seorang hamba daripada seseorang ini. Ya. Seseorang yang dia di tengah padang pasir membawa untanya. Lengkap dengan segala macam bekalnya. Kemudian dia tamatkan untanya, di bawah so di bawah naungan pohon yang rindang, dia pun tidur. Ketika dia tidur dan terjaga tidurnya ternyata untanya telah pergi meninggalkannya. Unta dengan semua bekalnya pergi. Maka ketika itu dia begitu stresnya. Kenapa di padang pasir nggak ada unta? Di padang pasir nggak ada makanan. Kira-kira apa ujungnya? Kematian. Akhirnya dia pun pasrah. Dia pun pasrah menunggu ajalnya. Tidurlah dia menunggu ajalnya datang. Pasti kelaparan, pasti lama-lama akan menjadi apa? Binasa. Pasrah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia tidur, terbangun saudarinya. Ternyata ketika terbangun, unta itu telah kembali lengkap dengan semua isinya. Rasulullah mengatakan alangkah senangnya dia sehingga dia mengatakan ucapan sangat senangnya Allahumma anta abdi ana rabbuk ya Allah engkau adalah hambaku saya Tuhanmu Min syiddatil farah. Karena begitu senangnya dia. Perkataan ini adalah perkataan apa? Kafir. Tapi orang yang tidak kafir. Kenapa? Karena dia mengatakannya dengan tanpa sengaja. Berarti seorang itu akan dikatakan kafir ketika melakukan sesuatu ya atau mengatakan satu dengan ilmu, keyakinan dan dengan tujuan yang jelas, bukan tanpa sengaja keliru. Berarti andai kata orang melakukan kekafiran dengan kekeliruan tidak boleh dikatakan dia kafir. Subhanallah. Saya tanya kepada antum. Ada orang antum lihat sujud di depan patung. Nah. Saya tanyalah, antum siapa namanya akhi ini? Antum yang ganteng Masya Allah pakai baju putih ini siapa nama antum? Sami. Hah? Sami. Sami. Antum lihat ada orang sujud di depan patung. Kira-kira antum boleh kan? ini di negeri kaum muslimin. Dia pakai peci lobe, Masya Allah pakai serban, sujud di depan patung. Boleh nggak antum kafirkan dia? Langsung, eh kafir, boleh nggak? Kenapa? Di depan patung. Hah? Memang lagi sholat. Benar. Sujud dia. Kafir nggak? Antum bilang, Pak Yai, Pak Yai, ini patung loh. Astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu loh ini patung. Jangkin bosannya patung itu nggak ada. Dia kira ini sebagai sutroh. Mungkin nggak terjadi. Mungkin. Atau boleh jadi ternyata pak ayahnya buta. Atau orang tersebut buta. Maka nggak boleh kita cepat mengatakan kafir. Sampai kita yakin dia mengatakannya dengan ilmu. Ya. Dengan niat. Ya. Bukan dengan kejahilan. Bukan karena nggak sengaja. Bukan karena salah. Bukan karena ada syubhat. Kemudian tentunya juga harus ada namanya apa? Iqamatul hujjah setelah sampai kepadanya hujjah. Bahwa perbuatan tersebut kafir. Boleh jadi ada orang-orang yang nggak tahu itu kafir karena ilmunya tidak ada, miskin. Maka harus ada keterangan, ilmu, hujah. Ya, jadi tidak mudah mengkafirkan seseorang. Tidak mudah mengkafirkan kaum muslimin. Yang kita ketahui dia muslim. Ya. Maka jangan kita kafirkan sampai kita benar-benar memiliki syarat-syarat untuk mengkafirkannya. Subhanallah. Jadi diantara anda kata mau disimpulkan kapan seorang akan dihukum kafir ketika bulughul hujjah sampai kepadanya hujjah ya fahmul hujah memahami hujah tersebut ya andai kata sampai tapi nggak paham yang nggak bisa dikafirkan karena itulah banyak orang-orang yang memiliki keyakinan kufur seperti mutazilah yang mengatakan Allah nggak memiliki sifat, nggak layak Allah memiliki sifat. Ini perkataan kafir, kufur. Sehingga berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah kepada orang-orang Mu'tazilah. Kalaulah saya mengatakan apa yang akan katakan, la kafartu, saya akan menjadi kafir. Walakin aku la takfuruna indi, tapi kan semua enggak kafir menurut saya. Kenapa Ibnu saya tidak mengkafirkan mereka? Karena ada syubhat. Sampai-sampai Khalifah Al-Ma'mun mendukung mendukung Mu'tazilah. Sampai-sampai Khalifah setelahnya membunuh sebagian ahlu sunnah yang tidak mengatakan Quran makhluk. Tapi tidak ada yang mengkafirkan Al-Ma'mun. Tidak ada yang mengkafirkan Mu'tazilah. Kenapa? Karena mereka tergelincir karena apa? Subhat. Subhanallah. Ini pertanyaan yang menarik yang ketiga. Mengapa kita masih harus membahas mengenai tauhid sedangkan kondisi negeri kita kaum muslimin sedang dilanda kesulitan di bidang ekonomi dan keamanan? Kita katakan karena tauhid itu adalah merupakan pondasi agama Islam. Kadang-kadang orang punya subhat, ini subhat loh. Ustaz entah apa cara tauhid? Orang sampai ke bulan, antum sibuk dengan tauhid. Kita katakan orang sampai ke matahari pun nggak ada apa-apanya. Ya, daripada seseorang yang tidak mengenal Allah Rabbul Alamin sebagai pencipta alam semesta. Dan orang yang kabur tauhid, semuanya nilai agamanya kabur. Subhanallah. Bagaikan pondasi bagaikan yang dibangunan pondasinya adalah Tauhid. Andai kata antum saya muslim Ustaz. Saya udah haji, saya udah umroh, saya udah salat, tapi ternyata masih datang ke dukun. Ternyata subhanallah masih yakin jimat mendatangkan manfaat. Ternyata yakin dengan paranormal, kiamat pada tahun 1000 apa tahun 2012. Ya. Kiamat pada tahun 1999, bulan 9, ya, tanggal 9, jam 9, menit 9, semuanya subhanallah Andai kata seorang muslim memiliki akidah yang kelapas, terancam keislamannya, terancam batal gugur semua perbuatannya. Subhanallah. Makanya andai kata anda mengaku muslim, harus kuatkan pondasi akidah. Kalau enggak gugur, orang yang pergi haji tapi dia dukun enggak ada guna. Hajinya gugur. Subhanallah. Ya. Karena itulah kita katakan Islam itu bangunan. Maka pondasinya apa? Akidah. Orang Islam itu ada yang mengerjakan syariat. Sholat, puasa, haji. Tiap tahun pun dia laksanakan puasa. Tiap tahun laksanakan haji, bayar zakat. Kalau aneh kata akidahnya keropos, semua amalannya gugur. Ini bahaya kesyirikan. Kata Allah Swt, wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika walladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, andai kata engkau berbuat kesyirikan Muhammad, gugur semua amalanmu. Subhanallah. Dan alangkah jauhnya kaum muslim daripada akidah yang benar. Jangankan akidah yang benar, syariat yang benar pun mereka subhanallah. Jauh. Subhanallah. Kadang-kadang kita begitu kagum dengan negeri-negeri kufar. Seperti Masya Allah Jepang teratur Antum puji-puji Jepang Amerika antum puji-puji Kita katakan Allah mengatakan Ya alamuna zahiran minal hayati dunia Wahum anil akhiratihum ghafilun Mereka itu hanyalah mengetahui zahir kehidupan dunia Akhirat mereka lalai Allah hingga ada kebaikan orang-orang kafir. Ya, sebaik apapun yang dia telah perbuat untuk orang oh, yakni kehidupan manusia jika tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka antum melihat negeri kaum muslimin di sana ada kemiskinan, negeri kaum muslimin ada kefakiran, negeri kaum muslimin keterbelakangan. Wallahi seribu kali sejuta kali lebih baik daripada negeri-negeri kufar dan orang-orang kafir. Anda kata ini semua masyarakat ini mati kemana mereka? Neraka, subhanallah. Nggak pernah keningnya ditundukkan sekali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadilah mereka bagaikan bangkai-bangkai berjalan. Orang-orang beriman. Subhanallah, sekalipun kita melihat bagaimana keterbakan kaum muslim tetap lebih baik. Dan kita katakan semua keterbakan kaum muslim karena akidahnya yang keropos. Karena muamalahnya yang keropos. Karena ibadahnya yang keropos. Karena akhlaknya yang keropos. Maka kita katakan kejujuran kadang-kadang kita dapati ada negeri kufar. Tidak ada lagi kaum muslimin. Ya kan? Negeri-negeri yang korup mana? Negeri kaum muslimin. Apa yang salah? Agama kita? Tidak. Kenapa orang-orang kufar maju? Untuk melihat ke belakang. Eropa tuh kapan maju ketika mereka tinggalkan agamanya? Kenapa mereka tinggalkan? Nggak masuk akal mereka. Tuhan tiga tapi satu, satu tapi tiga. Ya three in one. Nggak masuk akal mereka. Stres. Buku-buku kitab suci hanya dipegang oleh para pendeta mereka kaum kaum yakni Nasara nggak boleh pegang. Kemudian mereka melihat bagaimana sombongnya, pongahnya para pendeta-pendeta mereka, stres mereka tinggalkan agama mereka. Sibuk mereka dengan segala macam ilmu pengetahuan sehingga banyak di antara mereka yang tewas karena berhadapan dengan fatwa para pendeta-pendeta mereka sampai terbunuhlah siapa? Gali Galileo dan jenisnya menentang teori-teori yang telah menjadi dogma di gereja-gereja mereka. Stres mereka tinggalkan agama. Maju mereka. Orang Jepang ini kenapa maju? Tidak punya agama, nggak ada batasan dan larangan. Karena agama mereka nggak masuk akal. Subhanallah. Kau muslim melihat, oh Jepang maju, Amerika maju, ini karena mereka tinggalkan agama. Kalau Islam mau maju, tinggalkan agama. Udahlah, nggak usah bicara akidah. Ekonomi. Nggak usah bicara akidah. Kita bicara apa lagi tadi? Apa tadi? Hmm, politik. Wallahi, semuanya bertumbuh daripada akidah yang salah. Kenapa pendahulu kita salah, soleh berhasil menundukkan dunia dengan apa? Akidah, pondasi dasarnya. Bagaimana kaum muslimin terpecah belah dengan berbagai macam ragam penyimpangan-penyimpangan akidah? Ketika diserang kaum muslimin di negeri yakni di negeri Syam oleh orang-orang Tatar, subhanallah. Hancur mereka. Kenapa hancur? Akidah. Ketika itu subhanallah terukitlah begitu indahnya syair yang mengandung ke kekufuran kesyirikan sehingga menjadi moto mereka apa syairnya ya khaifan minat tatar ludhu biqabri abi amar wahai orang-orang yang takut kepada tatar berlindunglah dengan kuburan abi amar ini simbol mereka ya wahai orang-orang yang takut dengan tatar berlindunglah kepada siapa kuburan abi amar Ketika datang datang mereka datang sibuk ke kubur-kubur dikeramatkan. Kata Ibn Taimiyah, ini tidak akan mungkin kita dimenangkan Allah Subhanahu wa Mustahil. Karena kemenangan datang daripada Allah. Tidak akan diberikan kepada kecuali kepada orang-orang beriman dan Allah mengatakan wa antumul a'launa. Kalian yang tertinggi in kuntum min anda katakan beriman. Ya? Wa'adallahu alladziina amanu Allah berjanji kepada orang-orang beriman wa amilus salihat dan beramal saleh la yastakhlifannahum akan diberikan kekuasaan. Tatkala mereka beriman beramal saleh. lah iman kita kabur, enggak tahu apa arti iman. Subhanallah. Musibah. Andai kata kita nggak makan, apa ujungnya? Mati. Andai kata kita kafir, apa ujungnya? Neraka. Subhanallah. Bukan masalah kefakiran, bukan masalah kemis, akidah. Karena itulah sebagai orang mengatakan Allah tauhid tauhid itu apa? Mari kita bahas politik. Politik yang ada pada kaum muslimin juga ternyata tidak seperti itu yang ingin kenal Islam. Mari kita bahas ekonomi. Ternyata apa yang antum lihat? Ekonomi kaum muslimin sekarang terjebak dengan segala macam sistem-sistem ribawi, kezaliman, jual beli yang gharar, subhanallah. Dia ya, terjebak kaum muslimin. Makanya kita katakan semuanya harus ada pondasi. Pondasi agama apa? Akidah. Karena itu wajib kita belajar akidah yang benar. Walaupun kita nggak sampai ke bulan nggak ada masalah. Ya yang penting akidahnya benar. Tayyib. Cukup ini nih. Anak ini banyak pertanyaan ya akhwat ya. Pokoknya antum berhentikan anak ya. Dalam kondisi dan situasi seperti ini, apakah seorang muslimah diperbolehkan muka hijabnya? Tidak boleh. Ya. Antum sekarang perempuan-perempuan pakai jilbab rupanya di sini disuruh buka. Enggak kan? Ya kenapa antum buka? Subhanallah. Dengan alasan nanti saya dikucilkan. Kenapa antum tinggal di negeri seperti ini? Resiko antum bentuk komunitas. Antum buat komunitas antum. Ya, subhanallah. Anda kata antum malu sendiri pakai hijab, buat dua tiga orang dakwah ya muslimah muslimah di sini akhirnya nggak jadi nggak jadi aneh lagi subhanallah jadi antum dakwahi manusia supaya mereka juga yakni merasa nikmat dengan dakwah tersebut jadi nggak ada masalah dalam perkara ini Allahumma kecuali yang dia kata dipaksa ya letakkan di kepala seorang perempuan kalau nggak kau buka jilbabmu ini saya tembak kepalamu ini ini darurat membolehkan seorang ya saya kerja Ustaz andai kata saya pakai jilbab saya nggak diterima bekerja ya kita katakan apakah hidup antum bekerja dengan satu hidup antum jantung bekerja dengan satu perusahaan antum cari kerjaan lain ya sebagian orang kadang-kadang gara-gara apa gara-gara dangkalnya iman sehingga akhirnya dia lepas agamanya apa contohnya perusahaan ini Ustaz, kami nggak boleh sholat. Kalau sholat dipecat. Jadi itu bagaimana? Ya terpaksa lah saya nggak sholat. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Ini kerja apa subhanallah? Gak ada apa dengan dua rakaat sebelum subuh khairan min dunia wa fiha lebih baik daripada dunia seisinya. Itu dua rakaat sebelum subuhnya bagaimana dengan subuhnya? Subhanallah. Kemudian misalnya oh ada lanjutannya lagi misalnya melakukan scan apa CT scan dan petugas seorang pria ya andai kata perkara yang darurat dibolehkan membuka aurat dalam perkara darurat dengan ketentuan-ketentuan syariat ad-daruratu tuqaddaru biqadariha darurat sesuaikan dengan kadarnya andai kata perempuan harus dibuka sisi tertentu daripada auratnya ya maka nggak boleh semua dibuka hanya pada tempat tertentu tentunya diiringi dengan mahramnya ada kalau andai kata mahramnya nggak ada ada perempuan lain yang bersamanya jangan berkhulwat Kaidahnya ad-daruratu tabi'ul mahdurat. Keadaan darurat membolehkan yang tidak boleh. Tapi ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ya, yang namanya darurat harus disesuaikan dengan ke kadar ketetapannya. Ya, andai kata antum misalnya harus makan babi ya dan bila, kalau enggak mati kita. Semuanya enggak ada kecuali kecuali khamar, kecuali babi, antum harus makan dan minum. Tapi bukan untuk disimpan, bawa pulang. Nah, ada payah. Darurat katanya. Ya, apa itu darurat? Perkara jika tidak antum lakukan, antum binasa. Itu darurat. Ya. Kenapa antum pinjam uang di bank? Ya, Ustaz. Darurat. Kenapa darurat? Nggak bisa rupanya antum bekerja, antum e, apa namanya bekerja dengan harus tanpa pinjam uang dari bank, bukan darurat. Terkadang orang terlampau mudah mengatakan apa? Darurat. Subhanallah. apakah seorang muslim yang bukan mengikuti sunnah Rasulullah? Mah, kalau mengikuti sunnah bahaya nih. Apakah seorang muslim yang bukan mengikuti sunnah Rasulullah atau salafi, tapi tetap melaksanakan ritual ibadah sesuai Islam, apakah masih disebut sebagai saudara seakidah? Iya, semua kaum muslimin saudara seakidah. Dan kata-kata ahlu sunnah ataupun salafi bukanlah dia itu merupakan kelompok ataupun sekte tidak wallahi ahlu sunnah itu identik dengan Islam Islam itu identik dengan salaf ya maka semua kaum muslimin wajib menjadi ahlu sunnah wajib menjadi salaf apa itu ahlu sunnah ahlu sunnah adalah orang-orang yang berupaya mengikuti sunnah Rasulullah SAW apa itu salaf? Salaf adalah orang-orang yang berusaha mengikuti generasi awal. Karena kata salaf bermakna apa? Generasi terdahulu. Siapa generasi awal? para sahabat dan para tabi'in. Siapapun yang tidak mengikuti cara beragama salaf dan ahlu sunnah, dia tersesat. Wajib hukumnya. Ya, jadi jangan antum katakan, Ustaz saya nggak ikut salaf, lah. Saya nggak ikut sunnah, tapi saya sholat. Se saya tanya, antum sholat sesuai sunnah siapa? Andai kata antum sholat sesuai sunnah, sunnah, sunnah Rasul, berarti antum ahlu sunnah, berarti antum salaf. Tapi Ustaz, saya sholat, menurut saya lah rakaat. Baru kita bilang, ah, masalah. Ya, tapi saat puasa saya setengah hari sampai jam 12 saya berpuasa, ah, bermasalah dia. Jadi antum harus pahami ini kata-kata sunnah, kata-kata salaf. Saya tanya, sini siapa yang bukan salaf? Angkat tangan. Siapa yang bukan salaf? Siapa yang bukan ahlu sunnah? Kalau antum mengatakan saya bukan salaf. Berarti antum katakan, saya bukan muslim. Bahaya. Antum mengatakan saya bukan ahlu sunnah. Berarti antum bukan seorang muslim wajib semua orang menjadi ahlu sunnah dan menjadi pengikut salafus saleh. Walaupun kita mustahil dapat menyaingi mereka, menanding mereka, mustahil. Walaupun kita berusaha untuk mengikuti mereka, tapi menyamai mereka mustahil. Ya, berkata Anas, saya mencintai Rasulullah, mencintai Bakar, mencintai Umar, walaupun saya tidak akan mampu beramal sebagaimana malam mereka. Apakah seorang yang telah mengikuti salaf boleh mengikuti atau belajar pada segala hal tentang Islam pada orang luar salafi? Di luar salaf berarti dia bukan mus. La ilaha illallah. Ini karena salah paham. Salaf itu bukan kelompok. Salaf itu adalah Islam. Tidak boleh antum belajar di luar salaf dalam perkara agama. Karena salaf itu adalah Islam. Wajib antum belajar kepada siapapun juga kaum muslimin yang mengajarkan kepada antum Quran dan Sunnah. Anda yang kata dia nggak mengajarkan Quran Sunnah, apa diajarkannya? Subhanallah. Karena agama ini bertumbuh kepada Quran dan Sunnah yang dipahami oleh generasi salafus saleh. Maka siapapun yang antum ketahui dia seorang muslim, memiliki ilmu Quran Sunnah, datanglah kepadanya dimanapun dia berada di Jepang datangi dia di Tokyo di, Nag, di Nag, Nag, apa Nagoya Nagano yang mana itulah datang pun juga belajarlah kepadanya tapi anda kata dia bukan mengatakan kalau Allah kalau Rasulullah kutu kutu menurut saya menurut saya menurut saya memang agama menurutmu tinggalkan orang-orang menurut saya tanyakan kepadanya dalilnya mana kalau agama menurut saya maka bahaya untuk apa dikirim Rasulullah SAW Ya udah menurut saya aja lah. Dan agama Islam bukan menurut saya. Subhanallah. Jadi tidak boleh belajar kecuali kepada ahlu sunnah dan kepada orang-orang salaf. Di luar mereka nggak boleh untuk belajar. Paham? Tapi bukan kata-kata salaf adalah ucapan karena orang mengatakan sebagian saya ini salafi, saya ini salafi ucapannya. Tapi anda melihat akhlaknya preman, nggak mau tegur sapa, nggak mau salam, akhlaknya nggak salaf. Ya, dia tidak mencerminkan salah salih yang benar. Karena salah bukan hanya ada akidah, tapi ada akhlak. Saya ini salaf, tapi jual beli nipu, utang nggak dibayar. Mana ada salaf seperti ini? Seperti ngerti antum? Jadi kita jangan terjebak dengan apa? Dengan istilah. Nggak perlu antum tulis di sini besar-besar. Salafi. Nggak guna. Tapi antum berusaha mengikuti mereka. Bahkan ulama seperti Syekh Ibrahim Ruhaili mengatakan, dalam waktu tazkiyah, mensucikan diri nggak boleh seorang mengaku, saya ini salafi sejati, nggak boleh. Subhanallah, nggak boleh. Tapi andai kata antum ditanya, akhi bagaimana akidah antum karena banyak centang perenang, akhirnya antum mengatakan insya Allah saya berusaha mengikuti salaf, saya insya Allah salafi. Boleh dalam bentuk apa? Doa, semoga kita mengikuti jalan mereka, bukan dalam sucikan diri. Subhanallah. Kira-kira paham ini? Subhanallah. Paham nggak? Ini bahaya nih salah paham antum ini. Bagaimana hukumnya apabila kita makan di restoran yang menjual menu babi, sedangkan menu yang kita pesan adalah menu yang tidak mengandung unsur yang dilarang, tidak mengandung alkohol babi dan lain, dan piring dipakai sama dengan menu yang mengandung babi, dan tata cara mencucinya biasa saja. Subhanallah. Inilah musibah antum. Bagaimana rela fitrah kita makan di piring-piring digunakan untuk perkara yang najis? Subhanallah, ya. Dan Rasulullah melarang kita besok kita bahas, melarang kita menggunakan bejana-bejana orang-orang kufar kecuali dengan mencucinya terlebih dahulu. Ada panduan mencucinya, subhanallah. Dan langkah sulit mencuci bejana mereka. Antum bawa pasir kemana-mana payah kan? Masuk restoran mereka, pasir, payah. Maka jangan makan di tempat-tempat seperti itu yang semuanya subhanallah. Ya, memang dia ada ada ada memang yang tidak yang tidak haram kan. Tapi mungkin dimasak di tempat yang haram. Maka kemarin akhi Anum anak tanya, akhi, ketika kita beli nasi apa kemarin? Nasi yang nasi apa? Unigiri. Saya bilang masaknya gimana akhi? Apakah mungkin mereka itu periuk-periuknya digunakan? Insya Allah enggak Ustaz. Ya udah saya makan. Subhanallah. Jadi andai kata antum ragu tinggalkan. Ya, ragu tinggalkan. Antum bawa kemana-mana sendiri kecuali keadaannya apa darurat. Kemarin kami pergi, subhanallah khairun. Kita nggak dapat muslim food. Dihidangkan kepada kita daging, dikasih kita apa namanya burger. Kita nengok aja cuman gini. Terakhir kita pesan apa order? Hanya sekedar ini nah, jus, orange jus, dua kali orange jus lagi, ada buah itu makan. Itu semua kita nengok-nengok aja. Dan itulah Islam, subhanallah. Dia nggak mau masuk ke kepada sesuatu yang haram. Ya, Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Satu lagi ya. Masya Allah. Mumtaz Ustaz, apa perbedaan antara tauhid dan akidah? Tauhid hanya membahas tentang Allah SWT semata. Rukun iman ada berapa? Enam. Pertama beriman kepada Allah. Inilah dia namanya tauhid. Hanya membahas tentang Allah. Tentang nama-namanya. Tentang sifat-sifatnya tentang uluhiyahnya, rububiyahnya. Itulah pembahasan tauhid. Adapun akidah mencakup segala sesuatu yang harus diyakini seorang hamba. Masuklah ke dalam akidah beriman kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan seterusnya. Jadi, tauhid itu adalah bagian daripada apa? Pembahasan akidah. Akidah lebih umum. Beriman kepada adanya jin, meyakini adanya syaitan, meyakini adanya iblis itu bagian daripada apa? Akidah. Tapi bukan bagian daripada tauhid. Insya Allah kita akan bahas nanti tentang masalah tauhid. Allah taala alam. Nah. Bagaimana hukumnya kalau percaya pada fonis pernyataan dokter misalnya umur tinggal 6 bulan lagi dan sebagainya. Kita katakan umur di tangan Allah SWT. Ya, kata Allah SWT. taala, "Wa ma nafsun ma tataksibu qadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak akan pernah ada jiwa mengetahui apa yang akan terjadi apa yang akan dilakukan esok hari dan tidak akan pernah ada jiwa mengetahui di negeri mana dia mati. Ini adalah perkara-perkara gaib yang hanya Allah mengetahuinya. Walaupun kita punya rencana besok harus buat seperti ini, A, B, C, D. Terkadang apa yang kita rencanakan tidak terjadi. Yang terjadi adalah keinginan Allah Swt. wa ma tasha'una illa an yasha'Allah. Tidak akan berganda kecuali yang terjadi adalah kehendak Allah Swt. Kemudian ketika datang seorang ke rumah sakit, dokter memfonis. Ini engkau stadium 4 nih. Usiamu paling lambat 3 bulan lagi. Dan seterusnya. Kita katakan ini perkara yang tidak layak seorang manusia menghukuminya. Boleh jadi lebih cepat daripada itu, boleh jadi dokter yang memfonis mati lebih dulu. Ya kan? Dan kita harus meyakini kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi orang stadium 4 andai kata ada stadium 5 pun Allah sembuhkan bisa. Ya, sebagaimana kisah subhanallah ada seorang yang tabrakan di Saudi sampai bertahun-tahun sampai anaknya besar dia hidup hanya dengan istilahnya nyawa masih ada tapi nggak bisa apapun juga tapi dengan ketentuan Allah swt akhirnya Allah sembuhkan dia baik <clears throat> Apa hukumnya Ustadz ikut pemilu? Apakah yang termasuk dalam taat pada ul amri sebab mereka yang mana pemilu? Yang jelas, ya, Demokrasi bukan dari bukan daripada Islam. Itu adalah adopsi daripada orang-orang kufar. Yang dia bukan juga sama dengan konsep musyawarat. Dalam agama Islam ada konsep apa? Musyawarat. Kata Allah wa amruhum syura bainahum. Mereka bermusyawarat antara mereka. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarat dengan mereka. Ya. Dan syura itu musyawarat berbeda dengan demokrasi. Musyawarat bukan bertumpu dengan suara orang banyak. Ya, boleh jadi yang min, yang minoritas itu yang paling baik pendapatnya itu yang akan diikuti kemudian musyawarah senantiasa melandaskan diri kepada konsep-konsep Quran dan Sunnah musyawarah Nabi para sahabat selalu merujuk kepada Quran dan Sunnah adapun demokrasi bukan bertumpu kepada Quran dan Sunnah tapi kepada kepentingan orang banyak suara orang banyak yang lebih dahsyatnya lagi demokrasi ya menyatakan diri sebagai apa suara rakyat adalah suara Tuhan ini bahaya ya tetapi apapun ceritanya dalam kondisi tertentu, dalam kondisi tertentu yang, yang sifatnya sempit, nggak ada jalan lain. Misalnya ada dua kandidat, yang satu seorang muslim, yang satu kafir, maka andai kata kita dipimpin oleh seorang kafir, dampaknya banyak negatif terhadap Islam. Ketika itu boleh jadi menjadi suatu kewajiban bagi suatu tempat, masyarakat suatu tempat untuk memilih, ya. Tapi sikapnya sifatnya bukanlah e, secara mutlak dalam kondisi tertentu dia menjadi pilihan, ya. Allah taala alam. Barang siapa yang meniru ciri khas suatu kaum, sesungguhnya mereka bagian daripada kaum tersebut. Pertanyaannya, apakah seorang bisa batal keislamannya dengan ancaman hadis ini? Baik, konsep tasyabuh meniru orang kafir yang disebut tasyabuh adalah yang berkaitan dengan perkara-perkara agama mereka. Ya. Contohnya sekarang adalah tahun baru berkaitan dengan hari Natal. Hukumnya haram bagi orang-orang Islam mengikuti perayaan-perayaan seperti ini. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan man tasyabbaha biqaumin fa minhum. Barang siapa meniru suatu kaum akan digolongkan kepada bagian mereka. Kemudian juga ada simbol-simbol yang memang diketahui itu simbol orang-orang kufar nggak boleh kita pakai. Contohnya adalah simbol salib. Barang siapa yang memakai salib jelas dia mengikuti orang-orang kufar. Walaupun dia mengatakan ini hanya sekedar apa namanya gaya-gaya saja. Kita katakan enggak ini perkara agama. Contohnya sekarang mungkin sebagian tempat di Indonesia diwajibkan karyawannya pakai apa? Petopi apa namanya? Center Claus. Ini bahaya. Ini simbol-simbol kekufuran yang harus kita hindari, yang harus seseorang itu menjauhinya. Ya, yang hukumnya adalah haram mengikuti mereka dan boleh saja perkara haram ini berubah menjadi perkara mutlak keislamannya andai kita dia rela dengan kekufuran ya dan billah. Adapun perkara-perkara yang berkaitan dengan adat istiadat, kemudian makanan, pakaian, seterusnya. Ya, ini selama tidak bertentangan dengan ruh Islam, syariat Islam dibolehkan. Ya, contohnya pakaian yang kita pakai ini orang Jepang pakai jaket seperti antum, antum juga pakai dan seterusnya menjadi pakaian manusia, menjadi pakaian bangsa manusia seperti apa yang antum kenakan ini tatkala kita memakainya orang tidak mengklaim kita ini orang orang kafir. Ini agamanya sintungga. Maka hal-hal seperti ini dibolehkan dan tidak digolongkan kata bentuk tasyabuh ya seperti juga menggunakan berbagai macam fasilitas-fasilitas dunia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memakai pakaian suhaliyah suhaliyah adalah pakaian yang terbuat dari Yaman Yaman adalah matbinnya ahlu kitab orang-orang Nasara nggak ada masalah Rasulullah memakainya ya kemudian juga seperti makanan dan seterusnya ini perkara-perkara yang boleh-boleh saja ya selama tidak bertentangan dengan apa dengan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mengetahui sebagian daripada perkara-perkara yakni strategi perang diambil daripada orang kufar. Apa contohnya? Perang Khandak dari mana diambil? Salman Al-Farisi dari mana? Dari Persia. Ya, kita menggunakan semua fasilitas dunia ini, laptop, internet ini orang-orang kufar yang makainya, membuatnya. Tapi dalam perkara ini kita tidak tercela makainya. Subhanallah. Ini kemudahan Allah berikan kepada kita. Ya, jadi yang disebut dengan tasyabuh adalah perkara-perkara khusus atau spesial merupakan simbol-simbol kekufuran. Ini yang kita dilarang mengikutinya. Yang terkadang sebagian berkaitan dengan niat. Contoh, belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Inggris. Ya, apa niat Anda? Anda kata niat untuk berbangga-bangga dengan Inggris, orang Amerika, berbangga-bangga dengan orang Jepang. Ya, yang notabene mereka itu adalah orang-orang kufar. Kita kena. Ya, sehingga akhirnya ketika bicara seolah-olah Subhanallah, dia menunjukkan dia bangga dengan kekufuran, bangga dengan negeri kufar, bangga dengan orang kafir. Kena dia. Ada yang kata dia belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Prancis, seterusnya. Bukan itu, tapi untuk kemaslahatan, ilmu pengetahuan, dan seterusnya. Karena itulah Rasulullah perintahkan salah seorang sahabatnya yang bernama eh, Zaid bin Harithah mempelajari bahasa Yahudi. Tiga hari dia sempurnakan. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi orang yang selalu tipu, membuat tipu daya. Nggak aman surat-surat yang datang kepada kita. tidaklah kalian mempelajari bahasa mereka. Maka dipelajari bahasa tersebut. Jadi tergantung kepada niat. Sampai kepada pakaian, makanan terusnya. Andai kata kita memakannya karena bangga, ya cara cara bermuamalah, ya kita bangga mengikuti gaya-gaya mereka yang bertentangan agama Islam kena. Ya, Wallahu tabaraka taala alam. Pertanyaannya bagaimana berikutnya bagaimana status keimanan kekafiran orang-orang yang tidak pernah mendengar dakwah Islam? Misalnya seperti orang pedalaman. Mereka ini disebut dengan nama ahlul fatrah. Ahlul fatrah adalah orang-orang yang hidup tidak sampai kepada mereka syariat Islam. Ya mungkin boleh jadi ada suku tertentu di pedalaman, suku Asmat, suku Dani dan seterusnya. Mungkin uh, di tempat-tempat tertentu yang jauh daripada masyarakat perkotaan, mereka tidak berdengar tentang Islam. Maka mereka ini disebut dengan nama al-fatrah. Dan pendapat yang paling benar, hari kiamat mereka akan diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan Allah telah mengetahui kemana tempat mereka, surga atau neraka. Tapi ujian ini adalah sekedar menegakkan hujah. Orang-orang seperti ini Allah Subhanahu Wa Taala akan siapkan untuk mereka hari kiamat api. Allah katakan masuklah. Yang mereka masuk ke dalam api berarti dia masuk surga. Ya, tapi yang dia berlari kata Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai hujah, ya sebagai alasan di dunia kalian tidak akan pernah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ini pendapat di antara pendapat yang banyak yang paling dekat kepada kebenaran dan ada di sana asar atau riwayat yang mendukungnya. Orang-orang yang tidak pernah mendengar dakwah, anak-anak orang kafir yang mati kecil dan itu khilaf dalam ulama, ya. Orang-orang yang lemah akalnya, idiot, seterusnya, mereka semua akan dikumpulkan bersama. Orang-orang gila dan Allah SWT uji mereka untuk masukkan ke mereka ke dalam surga atau ke dalam neraka. Insyaallah mafhum ya. membenci kekufuran atau kesyirikan apa cukup membenci dalam hati saja tanpa tindakan. Kita katakan lihat kekufuran mereka, di mana posisi mereka. Andai kata dia ahlul harbi, orang-orang yang berhak kita perangi, dan ada perintah jihad, kita membenci mereka dengan memerangi mereka. Andai kata mereka tetangga kita, ahlul dima ya, maka kita membenci mereka, agama mereka. Dalam hati kita membenci mereka. Adapun muamalah, berusaha berbuat baik kepada mereka. Supaya menarik mereka kepada Islam dan seterusnya ya jadi dilakukan dalam tindakan apa dalam tindakan kebencian dalam hati ya adapun dalam muamalah ya maka kita jikalah menatang kemaslahatan dan itulah yang paling baik mengajak mereka kepada Islam bahkan berikan mereka hadiah silahkan berbuat baiklah kepada mereka santunlah kepada mereka dalam rangka dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tetap menanam apa kebencian kepada kekufuran mereka Ya, sebagaimana kita orang tua, orang anak kata orang tua kita, Allah uji kita memiliki orang tua yang kafir, tetap berbakti, mengirimkan mereka uang, beri mereka hadiah dan seterusnya, tapi dalam perkara agama tidak kita ikuti mereka. Ya. Tetap hubungan silaturahmi berjalan. Maka kebencian itu hanyalah pada agamanya saja. Adapun dianya, dirinya, ya karena dia adalah merupakan orang tua kita, kita hormati, kita muliakan, berbakti kepadanya. Andai kata kita memiliki tetangga yang kafir, Walaupun dia tidak memiliki keimanan, tapi dia memiliki hak tetangga. Hak tetangga untuk dihormati dan dimuliakan. Wallahu taala alam. Bagaimana sikap kita terhadap ormas-ormas Islam yang cenderung keras terhadap kekafiran? Dan terlihat membela Islam tapi di mata masyarakat menjadi buruk. Tentunya Semuanya kita akan kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana bersikap, bagaimana mengingkari. Andai kata dibentuk ormas kayak namanya, LSM atau apapun juga. Dan mereka ternyata dalam berdakwah tidak menempuh cara-cara Rasulullah SAW ajarkan. Dalam mengingkari kemungkaran juga mereka menyelisih cara-cara Rasulullah, Rasulullah ajarkan. Maka mereka salah. Rasulullah mengatakan, Man ro'a minkum mungkaran falyugayiru biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran, tidaklah dirubah dengan tangannya. Andai kata nggak mampu dengan lisannya, fabilisannya, wa in fa in lam yastati fabiqalbi. Andai kata enggak mampu maka dengan dengan hatinya wa dzalika dhaful iman. Dan itulah iman yang paling lemah. Anda kata kita melihat sebagian orang mengingkari kemungkaran ya dengan tangannya kekuatan. Misalnya ada tempat-tempat diskotik dia ya ini datangi ramai-ramai dihancurkan. Ini adalah perkara yang meng, yang menyelisih agama Islam. Karena bukanlah kewajiban mereka mengingkari demikian. Bukanlah hak mereka, bahkan akan muncul peperangan, pertumpahan darah. Ya maka ini perkara yang tercelah. Dan seperti itu agama Islam inginkan. Setiap orang harus melihat di mana porsi dirinya. Ya, dan setiap orang harus bisa beda-bedakan ketika mendakwahi pemerintah, penguasa berbeda dengan mendakwahi rakyat dan seterusnya. Ya. Maka andai kata orang melampaui batas, misalnya antum seorang muslim, tetangga antum seorang muslim dan dia melakukan perbuatan yang mungkar, minum khamar contohnya. Atau di sini misalnya dia minum apa? Sakih antum ambil antum hancurkan nggak benar ya itu bukan hak antum bukan kewajiban antum ya dalam rangka menghancurkan demikian antum berikan nasihat jika memungkinkan anda kata khawatir karena antum lihat orangnya masya Allah yang kejam sangar antum bicara akan kena tampar hingkari dengan dengan hati jadi tidak benar tindakan sebagian apakah disebut ormas atau organisasi yang mereka dengan keras ya ya terhadap orang-orang kufar bukan seperti itu maksudnya Bukan pula kebenaran ketika sebagian daripada orang Islam karena kejahilannya bahkan mereka memberikan fasilitas bahkan dukungan kepada acara-acara keagamaan. Contohnya ini di Indonesia ada istilah Natalan. Sebagian daripada orang subhanallah kumpulkan ribuan orang untuk mengamankan Natal daripada sipil. Ya daripada ormas tertentu, mereka jaga gereja-gereja mereka seolah-olah ini adalah perkara toleransi yang kebablasan, bukan seperti ini maksudnya. Bukan seperti ini maksudnya. Serahkan ke, anu, ke ya, pengamanan kepada penguasa. Apa yang kita harus jaga rumah ibadah mereka dan seterusnya. Subhanallah. Ini bertentangan dengan agama Islam. Ya. Mengatakan saja selamat Natal itu masalah besar. Ya. Bagaimana pula ketika orang menjaga acara tersebut dan seterusnya. Kemudian apa syarat seorang disebut sebagai orang musyrik? Nanti kita akan bahas insya Allah. Apakah setiap orang yang datang minta di kuburan kita hukum musyrik? Tadi saya telah terangkan, bukan setiap orang yang terlintir kepada kekufuran dihukumi kafir. Tidak setiap orang yakni e, tergelincir dalam kesyirikan dihukumi musyrik. Tapi jika telah sampai kepadanya ilmu, tegak hujah dan dia paham tapi tetap ngeyel, setelah datang penguasa mengatakan ini perbuatan kufur, ini perbuatan yakni syirik, bertobatlah kepada Allah, didatangkan ulama dan seterusnya berhujah, tetap dia nggak mau ngeyel, barulah dia dihukumi apa? murtad itu pun diberi tempo tiga hari berpikir ulang. Jadi nggak mudah mengkafirkan orang, wallahi. Ya, mengkafirkan orang itu nggak mudah, harus ada dalilnya. Mengkafirkan itu hak Allah SWT Nggak boleh kita ambil hak Allah SWT, ya, kita tempatkan pada sembarang orang, kafir-kafir, bahaya. Negeri kaum muslimin, dengan dalih ini pemimpinnya nggak berhukum menghukum Allah SWT. Berarti dia kafir. Semua rakyatnya kafir. Ini adalah pengkafiran yang sembarangan yang tidak benar. Wallahu tabaraka taala alam.